Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul Islam warahmatullahi Dimanapun Tentang di sana Sekarang kami di pembinaan UMKM Dengan Raja Yang kami akan kabarkan Dari yang sedang berbicara Bahwa kami pun akan cari Alhamdulillah Semoga kita bersyukur Semoga kasih Tuhan limpahkan Kita panjatkan Hingga kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala Yang senantiasa Terus merasa l e n a h i rahim dan karunia apa dari situ sangat tidak terhingga dan kalau kita menghitungnya maka tentu kita tidak akan mampu untuk menghitungnya a n a k a a k yang telah Allah berikan kepada kita. Semoga kita semua dijadikan sebagai orang-orang yang bersyukur atas segala yang telah Allah berikan kepada kita. Aku dah selalu alaihi wa Pada kesempatan yang berbahagia ini, sebelum kita akan mengakhiri untuk edisi ini, dan langsung persiapkan satu pembahasan dari kitab Al-Usul Salasa yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Qatada Rahimahullah Ta'ala beliau adalah Mudur bin Muhab Ibn Sunnah Tasik Malaya Jawa Barat yang akan menjelaskan kepada kita sebuah landasan utama di dalam kita memahami dan mengenalkan dalam Islam ini.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 nikmat yang kita tidak pernah akan bisa untuk menghitungnya. Terutama adalah nikmat yang sangat agung. sesuatu kenikmatan yang juga Allah Ta'ala diberikan kepada seorang hamba maka dia akan mendapatkan kenikmatan yang abadi yaitu nikmatul iman nikmatul islam nikmatul sunnah apabila seseorang diberikan nikmat seseorang diberikan hidayah terhadap Islam hidayah terhadap iman dan hidayah di atas sunnah oleh sebab itu Abu Aliyah berkata, "Qara'tu al-Mustama wajadtu fihi ni'matain 'adimatain la adri ayyuhuma a'dham." An hadani Allah ala al-Islam walam akun minal haruriyin. Beliau berkata, aku membaca Al-Muhkam. Yang dimaksud adalah kitabullah. Maka aku mendapatkan di dalamnya dua nikmat yang aku tidak mengetahui mana di antara keduanya. Yang pertama, aku ditunjukkan oleh Allah kepada Islam. Pokoknya Allah Ta'ala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Barang siapa yang mati di atas Islam, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Dan yang kedua, kata beliau, aku tidak termasuk orang-orang haruriun, orang-orang Khawarij Aku tidak termasuk ahli bid'ah. Tapi aku termasuk ahli sunnah. Dan yang akan selamat dari umat ini hanyalah pengikut sunnah. Yang mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan hadis yang sahih satafariku ummati ila salasin wa sab'ina firqatan kulluha fin nari illa wahidah Qalu wa ma hiya al-wahdah ya Rasulullah. Qala ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Mereka semuanya terancam dengan api neraka. Satu yang akan selamat. 72 kelompok akan terancam dengan dahsyatnya api neraka kecuali satu yang akan selamat. Siapa yang beragama di atas apa yang aku telah tempuh di atas sunnahku dan yang mengikuti para sahabatku. Demikian juga dalam hadis Irbadi Musariyah Nabi bersabda, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيْرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ sunnati." وسنة الخلفاء الراشدين al Nabi bersabda, barang siapa yang hidup setelahku, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak, penyimpangan yang banyak. Maka Rasul mewasiatkan kepada kita, indahlah kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khulafal ar-rasyidin yang mereka telah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah nikmat yang sangat besar, nikmat yang hakiki, nikmat yang abid, yang abadi, itu nikmatul Islam wa nikmatus sunnah. Yang Imam Al-Barbahari telah mengatakan Al-Islam huwa sunnah wa sunnatu huwa al-Islam. Islam adalah sunnah dan sunnah adalah Islam. Sobat iman rahimakumullah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan mencoba untuk menjelaskan satu kitab yang sangat agung yang dikarang oleh al iman Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullahu taala yang berjudul salah satu usul atau al usul salasah dengan judul al usul salasah diterjemahkan dalam bahasa kita tiga landasan utama Buku yang mulia ini begitu diperhatikan sekali oleh para ulama kita setelah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Sebab kitab yang mulia ini di dalamnya memuat penjelasan tentang perkara-perkara yang penting yang wajib dipahami oleh seorang mukmin, oleh seorang muslim. Bahkan ada sebagian para ulama mengatakan seseorang yang menisbatkan dirinya kepada ahli sunnah atau dia menamakan salafi. Tidak layak kalau dia tidak pernah mempelajari kitab ini. Karena dalam kitab ini dijelaskan tentang perkara-perkara yang fondasi, perkara-perkara yang menjadi landasan kita. Ma'rifatullah, ma'rifatul Islam, ma'rifatul An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab dalam kitab ini dijelaskan tentang tiga landasan pokok. Tentang wajibnya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal sifat-sifatnya. Mengenal rububiyahnya. Mengenal tentang uluhiyahnya. Mengenal tentang keagungan-keagungannya. Yang kedua mengenal tentang agama yang kita peluk Sebab tentunya tidak semata-mata disebutkan dalam lisan tanpa mengetahui hakikatnya. Kemudian yang ketiga mengenal tentang Nabi kita. Ini adalah merupakan tiga pokok. Bahkan ada seorang ulama, mereka mengatakan layak bagi seseorang untuk membaca kitab ini salatuna tiga puluh kali jadi jika seandainya di antara peserta hari ini ada yang mengatakan saya pernah mempelajari kitab ini maka mengulangi kitab ini dicintai oleh para ulama dan para ulama hampir saja tidak ada kecuali mereka pernah mengajarkan kitab ini jadi tidak ada seorang ulama yang terkenal hari ini kecuali antum kita akan mendapatkan mereka mensarah kitab yang mulia ini. Bahkan saya seingat ketika saya mempelajari dan ketika belajar di negeri Yaman bahwasanya kitab ini saya lebih dari empat guru mempelajari kitab yang mulia ini ya. dalam waktu empat tahun mencari guru yang berbeda menjelaskan kitab yang mulia ini. Demikian juga para ulama, maka akhirin Para ulama terdahulu, artinya yang telah mendahului kita. Mereka mempelajari kitab ini. Bahkan ada seorang ulama yang mengatakan sangat bagus sampai mempelajari kitab ini 30 kali. Dan Syekhuna Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala. Syekh Mukbil beliau mengajarkan kepada murid-muridnya bagi orang-orang yang pertama mempelajari din maka beliau menganjurkan kepada murid-muridnya untuk menghafal kitab ini menghafal matan dari kitab ini Ibu iman rahimakumullah kemudian tiga landasan utama yang dinamakan al-usul salasah mengenal Allah Ta'ala mengenal agamanya itu dinul Islam dan mengenal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tiga perkara yang akan ditanyakan nanti di alam kubur yang dinamakan dengan fitnatul kubur yaitu fitnah yang berada di kuburan. Jadi Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab menyusun kitab ini merujuk kepada sebuah hadis yang di dalam hadis itu diceritakan bahwa tidak ada seorang hamba kecuali dia akan ditanyakan di kuburan tiga perkara madimuka Man rabbuka? Wa madinuka? Wa manabiyuka? Tidaklah seseorang disimpan ataupun dimasukkan ke liang lahat. Kemudian orang-orang yang mengantarkannya telah pergi tujuh langkah. Kecuali malaikat munkar dan nasir akan menyuruh orang itu duduk dan bertanya tentang tiga perkara sebagaimana diriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh sebagian ashabus sunan dari sahabat Bara ibnu Azib. Dia berkata, "Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam di janazati rajulin min al-ansar tantahayna ila al-qabri walama yulhad fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajalasna jalasna haulahu." كأنما على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت به في الأرض فرفع رأسه فقال استعيذ بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثا وقال وإنه لن يسمع حق نعاله إذا ولو مدبرين حين يقال له يا هذا من ربك wa ma dinuka wa ma nabiyuka ila akhir hadis. Bara Ibnu Azib beliau meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang singkat hadis ini kami keluar bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk mengantarkan seorang jenazah dari kaum Ansor. Maka setelah dikuburkan dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam duduk di sekitar kuburan dan para sahabat juga duduk. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba-tiba menyampaikan kata-kata pada para sahabat, "Ustaidu billahi min azabil qabri." Berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur. Beliau mengatakannya dua kali ataupun tiga kali. Dan hadis ini sebagai bantahan kepada orang-orang ahli kalam yang mereka mengingkari tentang adanya azab kubur. Dan azab kubur benar adanya. Di al Quran, sunnah, wa ijma ahli sunnah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya dia benar-benar akan mendengar suara sandal mereka, artinya yang mengantarkan ketika mereka yang mengantarkan pergi kemudian akan dikatakan kepadanya man rabbuka wa ma dinuka wa ma wa man nabiyuka maka akan ditanya di tempat itu itu di kuburan siapa Rabb kami? apa agama kami? dan siapa nabi kami? kemudian dinyatakan wa ya'tihi malakan saya fayakulani lahu maka diceritakan dalam hadis ini maka datanglah kepadanya dua malaikat sebagian para ulama mengatakan malaikat ini bernama munkar dan nakir dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala tentang nama ini Fayakulani lahu maka keduanya bertanya kepadanya man rabbuka maka orang-orang yang beriman yang benar keimanannya akan mengatakan Rabbi Allah. Fayakulani lahu madinuka. Kemudian bertanya lagi, apa agama kamu? Fayakulu dini al-Islam. Maka orang yang baik mengatakan agamaku adalah Islam. Fayakulani lahu mahada rajul alladhi bu'isa fikum. Kemudian akan bertanya lagi, siapa ini? yang telah diutus di antara kami. Fayaqul huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala fayaqulani ma yudrika fayaqul qara'tu kitab Allah fa amantu bihi wa Kemudian telah dikatakan ya, tentang nabi itu. Kemudian diceritakan dalam hadis ini kisah Adapun orang-orang yang munafik, yang kafir, yang mereka itu tidak beriman dan tidak membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ketika ditanya, man rabbuka hahu hahu la adri. Kemudian ketika ditanya, madinuka, qala hahu hahu la adri. Kemudian ketika ditanya, "Mahaza ar-rajul?" Qala hahu hahu. Jadi mereka tidak bisa untuk menjawab terhadap pertanyaan dua bisa. Maka berbeda. Adapun orang-orang yang beriman yang mampu menjawab maka akan diluaskan kuburannya dan akan diberikan cahaya Kemudian akan dilihatkan kepadanya surga berbagai kenikmatan. Kemudian dikatakan nang solihan, tidurlah dengannya. Jadi orang-orang yang mampu menjawab pertanyaan malaikat ini akan diberikan berbagai kenikmatan. Adapun orang-orang yang tidak menjawab, yang mengatakan hahu hahu, maka disebutkan dalam hadis waduriba bimitrafatin min hadidin maka akan dipukul oleh dua malaikat itu dengan palu dari besi sehingga yaitu di antara telinganya dan keluarlah darah dari telinganya kemudian akan disempitkan kuburannya dan akan diperlihatkan neraka jahanam kepadanya Inilah yang dinamakan fitnatul kubur yang diikuti setelah setelahnya oleh nikmatul qabri wa azabil qabri. Barang siapa yang mampu menjawab pertanyaan dua malaikat, maka dia akan diberikan nikmat di kuburan. Dan barang siapa yang tidak mampu menjawab pertanyaan malaikat, maka dia akan mendapatkan azab kubur. Wa kaliman rahimakumullah. Tentunya apa yang kita akan bahas bukan semata-mata kita menghafal hari ini. Man rabbuka Allah wa madinukal Islam wa madamiyuka Muhammad. Sesungguhnya mengucapkan kalimat ini semata belumlah akan bisa menyelamatkan kita. Sehingga betul-betul kita memahaminya dan kita mengamalkan konsekuensinya. Itulah dasar Si Muhammad bin Abdul Wahab menyusun kitab yang berjudul Al-Usul Salafah bersumber pada hadis Bara Ibnu Azib yang menceritakan bahwa seorang hamba ketika dia berada di kuburan disimpan ya, kemudian ia mengantarkannya pergi maka dua malaikat akan datang bertanya tentang man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka Ikhwan rahimahumullah. Tentunya untuk menjelaskan kitab ini tidaklah akan panjang lebar, akan tetapi akan dijelaskan apa yang penting. Kita akan mulai dari poin yang pertama dan iman insya Allah buku telah ada di tangan dan saya juga tidak akan menjelaskan sejarah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya dijelas karena kan waktu ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala penyusun kitab ini ulama yang ma'ruf sebagai mujaddid ya. beliau yang telah menyebarkan tauhid menyebarkan sunnah menyebarkan manhaj ahli sunnah menyebarkan manhaj salafus saleh la yatakalam anhu wala ta'ana anhu ila mubtadi'un dalun. Tidak orang yang berbicara tentangnya dan tidak orang ada orang yang menggunjing tentang si Muhammad bin Abdul Wahab kecuali mubtadi'un undalun kecuali orang yang mubtadi atau sesat atau mungkin kalau diberikan toleransi karena orang belum tahu tentang siapa si Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Buat dengan rahimakumullah. Ingat dalam kitab yang mulia ini, Fakala. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah. Annahu yajibu alaina ta'allam arba'i masail. Al-ula al-ilmu. Summa al-amalu wa da'watu ilaihi wasabru alal adafi. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala menyebutkan dalam kitab yang mulia ini Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala memulai kitab yang mulia ini dengan kalimat bismillah. Ibtidaan di kitabillah wa ittiba'an di sunnati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa ittiba'an bi sunnati al-anbiya aidan wa tabarrukan wa tayammunan bil basmalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala memulai kitabnya dengan kalimat bismillah. Di mana beliau mengikuti kebiasaan Al-Quran. Sebab Al-Quran setiap suratnya disebutkan kalimat bismillah. Kecuali surat Al-Baro'ah, surat At-Taubah. Sebab surat At-Taubah merupakan kelanjutan dari surat Al-Anfal. Setiap surat di dalam ayat Al-Quran dimulai dengan bismillah. Maka demikian juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam menyusun kitab yang mulia ini dimulai dengan kalimat bismillah. Yang kedua mengikuti sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kebiasaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam apabila menulis surat, menulis risalah, maka beliau memulai dengan kalimat Bismillah. Seperti ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus dan menyurati pembesar rumah Dijelaskan dalam hadis Ibn Abbas bahwasanya Rasul mengatakan Bismillah min Muhammad ibn Abdullah Rasulillah ila azimir Rum. Jadi kalimat Bismillah baru beliau menulis isi surat. Demikian juga dalam perjanjian Hudaybiyah diriwayatkan dari sahabat Miswar ibnu Abi Mahramah. Beliau mengatakan, ia katib uktub bismillah." Wahai penulis, Wahai sekretaris, tulislah bismillah. Walaupun pada waktu itu diingkari oleh orang-orang kufar Quraisy. Yang ketiga juga mengikuti kebiasaan para nabi terdahulu. Diceritakan dalam surat An-Naml bahwasanya Sulaiman alaihissalam menulis surat kepada Malakatus Sabah kepada Ratu Sabah maka di dalamnya dikatakan innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi dengan menulis kalimat basmalah. Demikian juga mengikuti kebiasaan para ulama terdahulu. Lihat kepada Sahih Bukhari di mana Imam Bukhari dalam bab yang pertama, kitab pertama yaitu bab menjelaskan tentang wahyu dimulai dengan bismillah. Bahkan setiap bab apabila berpindah dari bab yang satu kepada bab yang lain, maka Imam Bukhari kebiasaannya menyebutkan bismillah. Dan demikian juga para ulama terdahulu. Dan diantaranya kenapa menguasai bismillah dulu? Tabarukan. Watayamunan. Tabaruk dengan bismillah. Sebab tabaruk ada dua. Ada tabaruk yang boleh. Ada tabaruk yang tidak boleh yaitu agar tidak ada yang mendahului dalam setiap perkara kecuali kalimat bismillah. Bismillah qara'tu. Bismillahi aktubu. Bismillahi aqra'u. Bismillahi bismillah ila Akhiru Seperti kita mengatakan bismillah aku menulis, bismillah aku membaca, bismillah aku kerja dan seterusnya. Tidak ada satu aktivitas yang mendahului kalimat bismillah agar bismillah berada di sebelah kanan kita lebih terdahulu. Maka demikian juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan kita mencontoh setelahnya. Qala i'lam rahimakallah. Tentunya tidak semua kalimat akan saya jelaskan, tapi kalimat yang memiliki faidah saja kita akan jelaskan. Artinya faidah faidah sangat penting. Kenapa beliau mengatakan i'lam? Kalau kita sekarang ketahui, ketahuilah, perhatikanlah. Para ulama mengatakan kalimat seperti ini digunakan ketika akan menjelaskan sesuatu yang sangat penting. Dan ini adalah min tariqati ta'lim, min tariqati tadris, atau min manhaj tadris. Dan ini jika kita jadi seorang pendidik, maka ini adalah sebuah cara mengajar. Sebuah manhaj mengajar. Apabila kita akan menyampaikan sesuatu yang penting, maka kita harus memperhatikan ya. agar dia itu ada antusias menyiapkan pendengaran, menyiapkan mata, menyiapkan hati Maka demikian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita perhatikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat ingin apabila manusia itu mendapatkan hidayah harus bersemangat. Kita lihat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menyampaikan satu hal yang penting di Arafah pada, pada haji wada apa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka Rasul mengatakan, Ayu syahri hada. Bulan apa ini? Semua orang tahu bulan itu bulan apa? Bulan Julhijjah Tidak ada orang yang tidak tahu. Maka para sahabat itu apa? Terhenyak. Jangan-jangan Rasul akan memberikan nama yang lain. Kemudian bertanya, Ayu baladikum hada, negara apa ini? Orang tahu Mekah Mekah Mukarramah. Tapi Rasul bertanya. Kemudian bertanya lagi, Ayu yaumikum hada, hari apa ini? Orang semua tahu hari Arafah. Agar apa? Agar semua orang itu apa? Perhatiannya tertuju kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tertuju kepada apa yang akan disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka barulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna dima'akum wa amwalakum haramun kayumikum hada bisarikum hada ila akhir maka barulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan sesungguhnya darah kehormatan harta kalian adalah haram ini Rasul akan menyampaikan sesuatu yang penting. Maka demikian juga beliau mengatakan Islam agar kita ada perhatian. Seorang murid ada perhatian. Qala rahimakallah. Semoga Allah Ta'ala memberikan rahmat kepadamu. Hada dalilun ala mulafatapatur asyih بتلامذه ورحمة الشيء بتلامذه Di sini menunjukkan bahwa Syekh memiliki ahlak yang sangat mulia. Dan adalah seorang dai yang akan mendakwakan agama yang mulia ini dan kita kaum muslimin yang akan menyeru manusia kepada agama yang mulia ini memiliki ahlak yang baik. Lihat nanti Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum diturunkan wahyu kepadanya. Nabi telah dikenal dengan as Al-Amin. Jujur, terpercaya. Demikian juga Syekh taala beliau mendoakan muridnya. Dan dalam kita ketika akan menyuruh orang, ketika kita akan mengajak orang kepada agama yang mulia ini, maka mestilah sang pengajak kepada agama yang mulia ini memiliki akhlak yang baik, memiliki budi pekerti yang baik. Dan Syekh Muhammad bin Abdullah berkata, rahimakallah. Yang mengandung arti rahmat di sini apabila menyendiri Para ulama mengatakan bahwasanya doa syekh mengandung pada dua perkara. Diberikan ampunan dari dosa yang telah lalu dan agar diberikan taufik kepada perkara yang akan datang. Jadi doa Syekh rahimahullah taala mencakup dua perkara. Yang pertama, bahwa Syekh rahimahullah taala memintakan ampun bagi murid-muridnya terhadap dosa yang telah lalu. Yang kedua berdoa agar murid-muridnya dan orang-orang yang membaca kitab ini termasuk kita hari ini yang mempelajari kitab ini diberikan taufik kepada hidayah ditetapkan di dalam hidayah diistiqomahkan di dalam petunjuk dan demikianlah seorang alim demikianlah seorang mukmin karena akhlak yang mulia akan menjadi jembatan orang akan menerima kebenaran. Banyak orang yang jauh dari kebenaran disebabkan kita keras, tidak memiliki akhlak yang baik, tidak memiliki sifat lemah lembut, bersikap keras, bersikap sudah, yang membuat orang lain lari. Maka lihat Saya Rahimahullah taala Islam rahimakallah. Ini adalah faedah yang sangat agung. Wajib kita untuk mengikuti bagaimana para ulama terdahulu. Para annahu yajibu alaina an ta'allam. Ta'allam arba'in masail. Bahwasanya wajib bagi kita untuk mengetahui empat perkara. Dia mengatakan al-ilmu huwa ma'rifatullah Warimat wa ma'rifatu ini wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Yang pertama adalah ilmu yang mencakup ilmu mengenal Allah taala, mengenal dinul Islam dengan dalil. Dan yang ketiga adalah mengenal Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang kita akan bahas nanti. Asaniyatu al-amalu bihi, mengamalkan ilmu. Asalisu ad-da'wati ilaihi, mendakwahkannya الرابع الصبر على الأذى والدليل قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لولا لو ما أنزل الله حجة على خلق إلى هذه السورة لقطتهم وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فبدأ بالعلم قبل القول والعمل Ibadah rahimahumullah. Kemudian Syekh menjelaskan kepada kita dan menyampaikan perkara yang sangat penting yang merupakan aslun najat yang merupakan pokok keselamatan diwajibkan atas setiap muslim untuk mengetahui mempelajari empat perkara ilmu amal dakwah dan sobat empat perkara ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak dikatakan oleh beliau sendiri. Jadi empat poin yang akan kita isyaratkan sekarang itu bukan pertama kali dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tapi kalimat ini bisa kita cek dan bisa kita ketahui dari ulama sebelumnya. Jadi ucapan ini disebutkan oleh ulama sebelumnya. Siapa mereka? Lihat dalam penjelasannya Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala. Yang kedua adalah Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Dan secara umum disebutkan oleh para ulama dalam kitab tafsir dan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab setelahnya bahwa Empat poin ini merupakan penjelasan dari surat yang pendek yang insya Allah kita memahaminya dan kita menghafalnya. Wal asri innal insana lafi khusrin. Ilal ladina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw sabri. Empat tingkatan ini al ilmu, ay al-iman wal amal wad da'wah ilaih was sabru min arkanin najah empat poin ini adalah merupakan rukun jalan keselamatan jadi rukun jalan keselamatan Di mana Allah Ta'ala telah bersumpah dengan waktu. Allah Ta'ala berfirman, wal asri demi masa. Ya, kita tidak boleh bersumpah dengan ini, demi masa. Sebab manhal halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia terjerumus kepada syirik. Tapi Allah Ta'ala boleh untuk bersumpah dengan apa saja. Wal asri bin masa. Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Dan di sini al katanya lil istigrok. Yang menunjukkan seluruh manusia celaka. Rugi. Kecuali yang mengumpulkan empat rukun ini. Dan barang siapa yang mengumpulkan empat rukun ini, maka dia akan menjadi iman fiddin. imam fid dunia. Dia akan menjadi imam di dunia ini. Dia akan menjadi pemimpin dalam agama. Empat poin ini adalah mencakup hal iman wal amalu salih wad-da'wah was sabru Yang mencakup di dalamnya adalah iman. Kemudian amal saleh, dakwah dan sabar. Yang tentu menghwatu iman rahimakumullah. Iman dan amal saleh yang disertai dengan ilmu yang benar. Maka barang siapa yang tidak memiliki empat poin ini. Maka ikhwat iman rahimakumullah dia akan terancam dengan kerugian di dunia dan di akhirat. Nah. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala beliau mengatakan bahwa hmm, orang yang mendapatkan dan mengumpulkan empat poin ini seperti disebutkan dalam kitab Zadul Ma'ad dalam jilid yang ketiga di dalam bab jihad maka dia akan diseru oleh malaikat nanti di surga di tempat yang paling tinggi di tempat yang paling indah dan mereka itu akan menjadi pemimpin dalam agama Allah Sebab Allah Taala berfirman, "Wakadzalika ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Dan demikianlah kami jadikan di antara kamu pemimpin yang mereka itu memiliki dua hal. Mereka memiliki kesabaran dan mereka memiliki keyakinan. Dan tentunya hakikat yakin dan sabar mencakup empat poin tadi. Ilmu, amal soleh, dakwah, dan yang di dalamnya adalah sabar. Inilah empat poin yang disebutkan oleh iman. Sri Muhammad bin Abdul Wahab dan kita akan terinci. Kemudian beliau menyebutkan dalil setelah menyebutkan kata-kata. Apa alasan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan apa yang harus kita ambil pelajaran dari beliau? Di mana beliau tidak menyebutkan satu perkataan kecuali dibarengi dengan apa? Dalil. Jadi buku ini pelajarilah sampai bagaimana Syekh itu menulis kitab ini. Beda dengan ucapan manusia sekarang, kalamul fadi, kalam yang kosong. Kosong dari makna, kosong dari dalil ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, lihat nanti kepada kalimat yang kita akan jelaskan. Dari empat kalimat yang disebutkan oleh Syekh ini. Ilmu, amal, dakwah, sobat. Maka beliau mengatakan wa dalilu ta'ala wal asri innal insana Kemudian setelah itu beliau menukil ucapan Imam Syafi'i rahimahullahu taala Apa tujuan saya menyebutkan kalam Imam Syafi'i rahimahullah taala? Satu pelajaran yang tinggi waktu iman rahimakumullah bahwa kita tidak boleh mengucapkan agama mengatakan perkara agama kecuali ada pendahulu kita. Antum saya hadirin waktu iman tidak boleh menyebutkan perkara agama kecuali ada pendahulu kita. Kita tidak boleh menafsirkan Al-Quran ataupun Sunnah kecuali ada pendahulu kita. Lihat kepada ucapan para pendahulu kita. Pala Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala Iyaka antatatalama tatakalama fi mas'alatin min masail din laisa laka imamun. Dia mengatakan, hati-hatilah kamu untuk berkata dalam satu masalah agama tidak ada pendahulu bagi kamu. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab agar tidak dianggap goreng ucapan ini, agar tidak dianggap menyeleneh ucapan ini, maka beliau mengatakan ingat ucapan ini telah ada yang mendahuluinya. Jadi telah ada yang mendahulunya. Oleh sebab itu Syekh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala beliau mengatakan, barang siapa yang menafsirkan Al-Qur'an dengan tafsir yang tidak dikenal dari para sahabat dan para tabi'in, maka sungguh dia telah mengada-adakan dalam agama Allah. Jadi kalau orang menafsirkan Al-Quran bukan dengan tafsir para sahabat, bukan dengan tafsir para tabi'in yang mereka telah dibimbing oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka ketahuilah dia telah membuat perkara yang baru dalam agama dan dia telah membuat istiro mem ada-ada membuat kedustaan terhadap agama Allah Taala sebab Allah Taala telah menyempurnakan agama ini al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam setelah itu beliau menukil waqala al-Bukhari, eh, al-Imam al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Abu Abdullah. Pemilik kitab Sahih Bukhari. Babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Bab ilmu sebelum berkata dan sebelum beramal. Lihat demikian juga Imam Bukhari mengatakan kalimat ini dengan menggunakan dalil fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfiru li fa bada abil ilmi qabla al wal amal maka Allah taala memulai dengan ilmu sebelum ucapan dan sebelum perkataan artinya Allah taala memerintahkan kepada ilmu dulu sebelum memerintahkan untuk berkata dan sebelum memerintahkan untuk apa beramal. Nah, ya, iman rahimakumullah. Nah, al Iman rahimahullahu taala menyebutkan empat perkara yang harus diketahui oleh seorang mukmin. Faqala al-ilmu. Maka beliau memulai dengan ilmu. Kenapa beliau memulai dengan ilmu? Alasannya sebutkan saja tiga. Jadi alasannya sebutkanlah tiga. Kenapa tidak memulai dengan yang lain, tapi belum mengatakan ilmu. Pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ibda'u bima bada Allah." Mulailah apa yang Allah Taala telah memulai. Lihat Al-Quran ketika diturunkan dimulai dengan ilmu. Ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang kedua, karena ilmu poin yang pertama sebelum segala sebelum perkara-perkara yang lain. Karena ilmu ada merupakan poin yang pertama sebelum perkara-perkara yang lain. Yang ketiga, ketahuilah bahwa setiap perkara yang tidak dilandasi dengan ilmu maka itu adalah sesat. Itu adalah menyimpang. Ya teman rahimakumullah ilmu dan yang kita akan bahas di sini adalah ma'rifatullah, ma'rifatun nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah beliau mengatakan bahwa Allah taala akan mengangkat derajat seorang hamba dengan empat sebab. Pertama dengan ilmu. Lihat dalam surat ke-58 surat Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu ladina amanu minkum walladina utul ilma darajat. Dalam ayat ini Allah Ta'ala berjanji akan mengangkat derajat orang beriman. Kedua, Allah Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Jadi sebab seseorang akan diangkat derajatnya dengan sebab keimanannya. Lihat dalam surat yang ke-8, surat Al-Anfal, dalam ayat-ayat pertama. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat ayatihi zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfirah wa rizqun karim. Maka iman yang akan menyebabkan seseorang diangkat derajatnya. Yang ketiga adalah amal soleh. Ini dijelaskan dalam surat yang ke-20 ayat 75. Wa man ya'tihi mu'minan wa qad 'amila shalihat fa ulaika lahum darajatul ula. Yang keempat, bil jihad dengan sebab jihad. Lihat dalam surat yang keempat. Eh, surat yang keempat ayat 95 nih atau 97. Fadlallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Sampai ayat terakhirnya. Ya. Perhatikan kenapa mu'alif memulai dengan ilmu. Karena setiap perkara yang berkaitan dengan akidah, amal soleh, muamalah, akhlak, semuanya akan kembali kepada ilmu. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat Al-Qur'an empat tempat Allah taala akan mengangkat derajat seorang hamba. Ilmu, amal, iman, jihad. Para ulama mengatakan dan termasuk Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala dan yang lainnya bahwa ketahuilah Allah taala akan mengangkat derajat seorang hamba dengan empat sebab ini. Tapi ingat, yang tiga perkara akan kembali kepada yang satu. Iman yang benar, iman yang sahih, mayan bani alal ilmi annahu. Iman yang benar adalah iman yang dibangun di atas ilmu yang benar, yaitu al ilmu yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Jadi tidak mungkin iman itu akan benar apabila tidak didasari apa? Ilmu. Maka dalam ayat tadi fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ilmu sebelum berkata dan berakhir. Yang kedua, al-amalu soleh. Fala yuqalu al-amal, amalu soleh. Hatta yuwafiqa ma'al ilmi. Maka tidak dikatakan amal itu amal soleh sesu, sehingga sesuai dengan ilmu. Yang dimaksud dengan ilmu ayat Alkitab wa sunnah. Jadi tidak mungkin ada amal soleh yang tidak didasari dengan ilmu. Makanya perintahnya apa? Salabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Ketiga, al jihad jihad. Siapa yang berhak untuk berjihad? Maka wajib orang yang akan melaksanakan jihad fisabilillah. Sawaun kana al-jihadu di wa sinan aw bil hujjati wal barahin. Sama saja jihad dengan ilmu, dengan hujah ataupun dengan pedang dan tombak maka wajib berdasarkan ilmu. Bagaimana jihad yang benar? Syarat-syaratnya, adab-adabnya, sunnah-sunnahnya, sejarah diwajibkannya jihad. Kadang-kadang orang mengatakan jihad bah kepada satu hal, tapi sebenarnya itu adalah bentuk kepasadan. Bukankah kita mengetahui sejarah yang mulia dalam arti sebagai pelajaran buat kita. Orang-orang Khawarij yang berkumpul membunuh Utsman dengan kerjasama dengan Rafidah Sabaiyah. Orang-orang Khawarij mengatakan pembunuhan kepada Utsman sebagai jihad. Bukankah orang-orang yang membunuh Ali bin Abi Thalib Dan di antaranya seorang yang terkenal adalah Ibnu Muljan. Dia membunuh Ali bin Abi Thalib dengan atas nama penegakan agama Allah dan menamakan jihad. Bahkan ketika akan membunuh Ali radhiyallahu taala anhu membacakan ayat Wa minan nasi man yasri nafsahu ibtigo amardotillah. yang membacakan ayat itu. Oleh sebab itu Nabi menjelaskan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, Qur'an al quran wa la Mereka membaca Al-Quran tapi tidak melewati tenggorokan mereka. Maksudnya apa? Tidak sampai kepada pemahaman yang benar. Tidak sampai kepada hatinya. Ingat, dia membacakan Al-Quran ketika akan membunuh Utsman. Inil hukmu illa lillah. Wa minan nasi man yasri nafsahu ibtigo'a mardatillah. Dan di antara manusia ada yang menjual dirinya untuk mendapatkan keriduan dari Allah. Lihat orang-orang Khawarij ini. Membacakan ayat yang tadi. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan mereka baca Al-Quran tapi tidak diberikan pemahaman? ketika membaca ayat yang tadi pemahamannya salah miah filmiah. Pemahamannya salah 100%. Dan dia mengatakan itu jihad. Bahkan mengumpulkan harta dari Haura untuk pergi ke Basrah. Untuk membunuh Ali bin Abi Thalib menyewa kendaraan. Membawa uang untuk persiapan. Perjalanannya bukan satu hari dua hari. Perjalanan lama dari Hawra ke Basra. Dan menjalani berbagai rintangan untuk membunuh Ali sampai ketika waktu subuh membunuh Ali bin Abi Thalib. Apa yang jadi sebab? Tidak berilmu. Maka demikian juga kita hari ini Fatiman rahimakumullah. Ketika emosi dalam diri kita begitu tinggi, girah untuk berdakwah, dia untuk beramal terhadap amal Islam, Maka perhatikanlah kepada poin yang pertama adalah ilmu. Fabada al-mu'allif rahimahullah ta'ala bil ilmi. Maka mu'allif memulai dengan ilmu. Bahkan Al-Imam Syankiti rahimahullah ta'ala dan Imam Ibnu Qayyim sebelumnya dan sebelumnya mereka mengatakan bahwa seluruh para nabi mereka mendapatkan kemenangan dengan jihad. Dan seluruhnya mereka diperintahkan untuk berjihad. Jihad apa? Kal jihadu nawan. Jihad ada dua. Dalam arti yang umumnya. Al jihadu bisayti wa Al jihadul kufar wal jihadu bil hujjati wal barahin. Bahwasanya jihad itu terbagi kepada dua, jihad dengan tombak-tombak dan pedang-pedang, dengan senjata. Dan tidak seluruh para nabi melaksanakan jihad yang pertama ini. Dan jihad yang pertama ini tidak diwajibkan dalam setiap masa. Apabila kondisi kaum musliminnya lemah, maka kita diperintahkan untuk sabar. Tapi kita diperintahkan untuk mempersiapkan. Tapi jihad yang kedua, al-jihad bil hujjati wal barahin. Berjihad dengan hujah dan argumentasi maka Allah Ta'ala memerintahkannya kepada seluruh para nabi. Dan Allah Ta'ala telah memberikan kemenangan kepada seluruh para nabi. Dan Allah Ta'ala akan memberikan kemenangan kepada Taifatul Mansurah. Firqatul Najiyah, mereka akan senantiasa menang dengan hujjah dan ilmu. Wa jundullahi humul ghalibun. Ya. Mereka akan senantiasa menang. Wa iman rahimakumullah. Dan dengan itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menjelaskan kalimat ini. Al-ilmu itu ilmu. Kemudian kita akan jelaskan nanti ilmu yang dimaksud secara ringkas tentang usul salah. Faqala al-amalu bihi. Kemudian beliau mengatakan yaitu beramal bihi dengan ilmu itu. Kenapa? Sebab amal merupakan tuntutan dari ilmu. Para ulama mengatakan, kaum muslimin ahli sunnah berada dalam dua kelompok. Kelompok yang pertama al-maghdub. Kelompok yang kedua abbalun. Kelompok yang pertama al-maghdub humul yahud orang-orang Yahudi yang mereka memiliki ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Kelompok yang kedua, Abbalun, orang-orang yang sesat. Mereka yang beramal dengan tanpa ilmu. Allah Ta'ala berfirman, Ihdina siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim, ghairil magdubi alaihim waladhalin. Maka kalimat yang mulia ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdullah rahimahullahu taala. Wajibnya untuk mendapatkan kenikmatan yang hakiki al-jam'u bainal ilmi wal amal. Menggabungkan antara ilmu dengan dengan amal. Dan ini adalah perkara yang sangat jelas. Maka oleh sebab itu para ulama kita mengatakan barang siapa yang sesat dari ahli ibadah di antara kita, mereka menyerupai orang-orang Nasoro. Jadi ahli ibadah di antara kita yang sering mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala tapi tidak berdasarkan dalil tapi tidak di atas sunnah maka dia menyerupai pendeta-pendeta orang-orang Nasoro. mereka menyerupai orang-orang Nasoro yang mereka beramal dengan tanpa apa? ilmu. Dan orang-orang yang pintar dari umat ini, orang-orang yang diberikan ilmu, tapi tidak mengamalkan ilmunya, maka dia menyerupai siapa? Menyerupai orang-orang Yahudi. Maka yang benar yang mengamalkan dua perkara, al-ilmu wal amal. Faqala wa da'wati Dan berdakwah kepadanya. Itu ada waktu ilal ilmi nafi, wada waktu ila al amal soleh. Yaitu berdakwah kepada ilmu yang bermanfaat dan berdakwah kepada amal soleh. Kenapa dakwah disebutkan setelah ilmu dan amal? Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyusun ini susunan yaitu dakwah setelah ilmu dan amal. Sebab seorang dai selayaknya dia apa? Aliman bima yad'i wa amilan bima Sebab semestinya orang yang berdakwah itu mengetahui apa yang dia akan dakwakannya dan mengamalkan apa yang didakwakannya. Oleh sebab itu beliau menyebutkan dakwah setelah ilmu dan amal. Dakwah bukan keliling dunia. Dakwah bukan rijlah. Dakwah bukan jalan-jalan. Dan dakwah tidak dilakukan oleh orang bodoh. Tapi dakwah dilakukan oleh orang yang memiliki ilmu. Bahkan di antara syarat seorang dai memiliki syarat sebagai berikut. Syarat seorang dai yang dia itu akan berdakwah sebagai berikut. Yang pertama, an yakuna ladaihi ilman. Hendaklah di sisinya ada ilmu. Dan ilmu yang wajib dimiliki oleh seorang dai ada tiga an yakuna aliman lima yad'u. Nalah dia memiliki ilmu apa yang dia akan dakwahkannya. Yaitu terutama yang tiga tadi, marifatullah, marifatul ini, marifatul dinul Islam, itu adalah yang kita akan jelaskan secara singkat nanti di akhir. Yang kedua an yakuna aliman bihalil mad'u. Yang kedua dia memahami tentang kondisi orang yang akan didakwahinya. Ya. Sebab seorang dai itu seperti seorang dokter. Kalau akan mengobati harus tahu dulu penyakitnya. Jangan sampai orang sakit perut dikasih obat sakit kepala tidak nyambung. Demikian juga seorang dai harus mengetahui penyimpangan kaum ini. Apa penyimpangannya, apa kesalahannya. Bahkan di dalamnya termasuk mengetahui tentang syubhat. Kesamaran-kesamarannya, apa penyimpangan-penyimpangannya harus tahu. Ya. Pokoknya kita ketahui di sini kaum yang mengingkari sunnah. Maka kita harus mempersiapkan tentang hujah-hujah, tentang hujahnya sunnah. Ada satu kaum yang mereka itu mendahulukan akal. Kita bagaimana menuduhkan akal dan bagaimana menuduhkan Quran dan sunnah. Ada satu kaum yang mereka mengingkari adab kubur. Kita harus persiapkan dalil-dalil tentang penjelasan adab kubur. Demikian ada. Yang ketiga, an yakuna aliman di asal dakwah. Dia harus mengetahui tentang usul cara berdakwah. Ada orang itu perlu dikasih lembut, ada yang perlu dikasih keras. Bagaimana kita berdakwah kepada seorang pemimpin? Bagaimana kita berdakwah kepada orang-orang yang memiliki kedudukan? Bagaimana kita berdakwah dengan orang awam? akan berbeda satu dengan yang lainnya. Termasuk kita harus tahu berdakwah di negara orang kafir, berdakwah di negara Islam. Berdakwah yang di situ adalah ahlu bid'ah saja, berdakwah yang di situ adalah golongan ahli sunnah. Berbeda uslubnya. Ini syarat yang pertama. Adalah dia memiliki apa? Ilmu. Dia memiliki ilmu. Yang kedua, an yakuna rafiqan fi da'watihi. Syarat yang kedua adalah dia lemah lembut di dalam dakwahnya. Lemah lembut di dalam dakwahnya. Syarat yang ketiga an yakuna mukhlisan fi da'watihi Dalam dia ikhlas di dalam dakwahnya. Ini adalah merupakan syarat orang yang akan berdakwah. Wa da'wati ilaihi. Faqala wasabru alal adafi. Kemudian bersabar terhadap ujian kesulitan yang akan menimpa kepadanya. Kapan itu? Baik ketika kita mencari kebenaran, mencari ilmu, mengamalkan ilmu, dan ketika kita mendakwahkan ilmu. Kalau kita sebutkan juga termasuk syarat seorang dai adalah sabar. Ilmu sebelum berdakwah, lemah lembut ketika berdakwah, dan sabar setelah berdakwah. Tiga hal ini tidak boleh hilang dari seorang dai. Ilmu, lemah lembut, sabar. Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan di dalam kitabnya Amar Ma'ruf Nahi Munkar dan dalam kitabnya Majmu'atul Fatawa ketika menjelaskan Amar Ma'ruf Nahi Munkar orang dalam berdakwah tidak lepas dari tiga kelompok. di orang dan dalam berdakwah tidak akan lepas dari tiga kelompok. Kelompok yang pertama orang yang tidak peduli dengan kemungkaran yang ada di sekitarnya. Dan dia beralasan dengan firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. La yadurukum man dhalla idah tadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu. Tidak akan memadaratkan kepada kamu yaitu kesesatan orang yang sesat setelah kamu mendapatkan petunjuk. Maka ada orang di antara kita mengatakan, ketika telah terjadinya kemungkaran, menyebarnya kemungkaran, dahsyatnya kemungkaran, sisanya orang diberikan peringatan. Dikala itulah kita berhenti dari amar ma'ruf nahi munkar. Maka ini pun celaka. Kelompok yang kedua yang bilangnya tinggi, yang hamasanya tinggi, untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi sayang bidunil basirah, bidun ilmi wa sabri wa hilmi wa hikmatin. Sedangkan kelompok yang kedua adalah orang yang jiwanya tinggi, hamasanya tinggi, kecintaan kepada Islamnya tinggi, kebencian kepada kemungkaran tinggi. Sayang, Ketika dia menegakkan amar ma'ruf nahi munkar tidak didasari dengan ilmu. Tidak didasari dengan basirah. Yang Allah Ta'ala telah berfirman, Qul hadhihi sabili ad'u Allah ala basirah. Dan tidak dibarengi dengan lemah lembut. Tidak dibarengi dengan hikmah Maka kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala kelompok ini kadang-kadang mendatangkan madarat kepada kaum muslimin dan kepada agama ini lebih besar ketika madarat sebelum ditegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Datangnya kerusakan dan menimpa fitnah kepada kaum muslimin. Maka tentunya iwatu iman rahimakumullah. Siapa yang berdakwah dengan cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia akan selamat. Bagaimana? Yaitu dakwah yang didasari dengan ilmu, dengan hujah, dengan argumentasi, kemudian dengan apa? Dengan kesabaran, dengan lemah lembut, dengan cara hikmah, dengan cara liqwalin, maka itulah yang akan dianugerahi keberhasilan, kemenangan, rahmat kepada pembawa dunia Baik, demikianlah keindahan Syekh Muhammad bin Abdul Abdullah menjelaskan agama yang mulia ini. Bin yang mulia ini. Ya. Wasabu alal adha. Ibu Tuhan Rahimahumullah Ini empat perkara yang dijelaskan oleh Mu'alif rahimahullah ta'ala. Kemudian beliau menyebutkan inti setelahnya. Qala iklam rahimahullah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'alluma salatin hadil masail wal amal bihinna. Kemudian beliau mengatakan ya, setelah menyebutkan mujmal tentang ilmu walaupun diakhirkan oleh kita ilmu ini pembahasannya maka wajib atas setiap muslim laki-laki dan perempuan untuk mengetahui dan mengamalkan tiga perkara. Pertama, anallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala. Bal arsala ilayna rasula faman ata'ahu dakhala jannah wa man asahu dakhala nar. Wa dalilu qawli ta'ala inna arsalnaka inna arsalna ilaykum rasula shahida alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula. Fa'asa fir'aun rasula fa fa'akhadnahu ahdaw wabila. Beliau mengatakan ketahui oleh kita tiga perkara. Hmm. Yang pertama, bahwasanya Allah Taala telah menciptakan kita dan telah menganugerahkan kepada kita rezeki hmm. dan Allah Ta'ala tidak membiarkan kita begitu saja. Allah Ta'ala menciptakan kita tidak sia-sia. Akan tetapi Allah Ta'ala mengutus para rasul. Barang siapa yang mentaatinya akan selamat, barang siapa yang maksiat kepadanya akan celaka. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala menjelaskan kepada kita tentang tujuan hidup dan tujuan penciptaan manusia. Yang kedua, Allah la yardu an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadati la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Yang kedua ketahuilah bahwasanya Allah Ta'ala tidak ridho untuk menyekutukan kepadanya dengan sesuatu apapun dalam beribadah kepadanya. Jadi Allah Ta'ala tidak meridai kita untuk menyekutukan dengannya dengan sesuatu apapun dalam beribadah kepadanya, tidak dengan malaikat dan tidak juga dengan nabi yang diutus, apalagi yang lainnya. Wa annal masajid fala tad'u Kemudian yang ketiga, أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالة لا يجوز له موالة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب ودليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وأبناءهم وإخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون Kemudian beliau rahimakumullah menyebutkan tiga perkara yang sangat penting. Pertama, setiap mukmin harus mengetahui tujuan Allah Ta'ala menciptakan kita. Bahwasanya Allah Ta'ala menciptakan manusia tidak sia-sia. Tidak hanya untuk menikmati kehidupan dunia. Tidak hanya untuk kita itu bersenang-senang di dunia. Tapi Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita kewajiban itu beribadah kepadanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun dan Allah taala setelah memerintahkan kita untuk beribadah maka Allah taala mengutus para rasul kemudian menurunkan kitab-kitab agar kita mentaatinya dan agar kita mengamalkannya barang siapa yang mengikuti rasul dan mengikuti kitab yang dibawanya, maka dia akan selamat. Dan barang siapa yang maksiat kepada Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan kecelakaan. Jadi artinya suatu iman rahimakumullah. Setiap mukmin diwajibkan untuk beriman kepada Rasul Shallallahu alaihi wasallam dan mengikuti apa yang dibawanya, mengamalkan apa yang dibawanya dan kita akan jelaskan secara singkat dalam pembahasan yang akan datang. Yang kedua, dia mengatakan, wajib diketahui bahwa Allah Ta'ala tidak ridho kepada kita jika kita menyekutukan kepadanya dalam beribadah. Allah Ta'ala tidak ridho kepada seorang hamba yang menyekutukan kepadanya. Tapi Allah Ta'ala hanya ridho kepada orang-orang yang bertauhid kepadanya. Kepada orang-orang yang beribadah hanya kepadanya. Inilah inti dari agama kita. Bahwasanya poin ini juga mengatakan kepada kita, siapa yang mengaku iman, siapa yang mengaku muslim, mengaku mukmin, maka tidak sah baginya untuk menyekutukan Allah Taala. Tidak boleh baginya untuk menyekutukan Allah Taala. Sebab Allah Taala telah berfirman, "Wa annal masajid lillahi fala tad'u ma'allahi ahada." Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah maka janganlah kamu menyembah seorang pun di dalamnya ya. selain Allah Taala. Jadi kita tidak boleh menyembah kepada selain Allah Taala. Kemudian yang ketiga, siapa yang bertauhid kepada Allah Taala, mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, mentaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan disebutkan oleh mualid dalam poin pertama. Ini adalah gambaran dari ini taat kepada Rasul sebagai gambaran dari kalimat wa anna Muhammad Rasulullah. Sedangkan mentauhidkan Allah Ta'ala dengan beribadah adalah gambaran dari kalimat la ilaha illallah. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan poin yang sangat penting tentang wala dan barok. Yaitu siapa yang mentauhidkan Allah Ta'ala dan mentaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka tidak boleh baginya untuk berloyalitas kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang musyrik yang mereka itu telah melampaui batasan Allah dan batasan Rasulnya. Artinya lewat iman rahimakumullah. Barang siapa yang telah menyaksikan kalimatnya syahadat ini, tapi dia mencintai agama selain agama Allah atau dia mencintai orang kafir karena agamanya mencintai orang musyrik karena agamanya maka tidak dianggap keimanan mereka jadi tidak dianggap keimanan mereka tidak dianggap keimanan mereka Sebab mencintai orang kafir bisa kafir, bisa masuk kepada dosa besar, bisa masuk kepada yang boleh, yang dinamakan mahabah ini Apabila mencintai orang kafir, berloyalitas kepada orang kafir, karena kita cinta kepada agama yang mereka peluk, senang dengan kekupuran yang mereka lakukan. Senang dengan kemusyrikan yang mereka lakukan. Fahadha kufrun waridatun andinil Islam. Jadi siapa yang membenarkan agama mereka? Siapa yang mencintai agama mereka? Membenarkan agama mereka? Atau kita mengatakan agama Yahudi, Nasrani sama dengan agama Islam. Ada kufrun waridatun andinil Islam. Maka orang itu adalah kafir dan keluar dari Islam. Maka mesti barok. Sebab Allah telah berfirman, sama yakfur bitagut wa yu'min billah." Barang siapa yang kufur kepada tagut dan dia beriman kepada Allah, maka dia telah berpegang teguh dengan tali yang kuat. Itu apa? Kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah. Tidak sah. Apabila mencintai orang kafir karena dunia, tidak mencintai agama yang mereka peluk. Fahada alal aqal kabairu minal kabair. Wa yuhsya al ala rijah. Maka ini termasuk dosa yang sangat besar dan ditakutkan sedikit demi sedikit dia akan kafir. Adapun mahabbah tabi'iyah seperti seorang anak mencintai bapaknya. Tidak mencintai agama yang dipeluk oleh bapaknya. Seorang bapak mencintai anaknya yang kafir karena dia sebagai anaknya. Ataupun seorang suami mencintai istrinya ketika istrinya ahlul kitab. Tidak mencintai agama yang dipegangnya. Maka ini adalah jais. Ini adalah boleh. Sebagaimana Rasul mencintai bapaknya, mencintai ibunya, mencintai Abu Talib karena sebagai saudara. Tapi tidak boleh orang mencintai orang kafir karena agama yang mereka peluk, karena kebiasaan yang mereka lakukan. Hada kufrun waridatun andinil Islam. Maka ini adalah kufur dan ridah dari agama Allah Maka kalimat yang mulia ini iman rahimakumullah orang yang memegang dinu Islam, orang yang meyakini wajibnya tauhid, orang yang meyakini wajibnya itu tidak sunnah mesti dia barok. Minal kufri, wa minal syirki, wa minal ma'asi, wa minal bid'ati. Kalimat ini iman Rahimah bukan usul yang sekarang telah dirusak oleh orang-orang yang mempelajari Islam tidak benar seperti aliran liberalisme. Aliran liberalisme, pluralisme, yang mereka mengatakan semua adalah agama benar. Kemudian mereka menghilangkan wara dan barok. Tidak ada barok kepada selain agama Allah. Ini bahaya. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menetapkan dan menancapkan pelajaran yang sangat berharga membuat kita. Bahwa ini telah dihilangkan hari ini, sedikit demi sedikit dari hati kaum muslimin. Kita mengatakan tidak apa-apa, di sini ada gereja, di sini ada ini. Kenapa? Ya, biasa saja. Yang penting tidak mengganggu kita. Lihat, mesti ada yang baru. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Nurul iman al-hubbu fillahi wal bughdhu fillah. Simpul iman. Pokok iman adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Tidak tidak kamu dapatkan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Yaumul Akhir. Mereka akan memberikan kecintaan, loyalitas ya, kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Baik itu adalah bapaknya, baik itu adalah anaknya, baik itu adalah saudaranya, baik itu adalah keluarganya. Tidak peduli. Tidak akan diberikan loyalitas dunia. Maka barang siapa yang mengimani keimanan, maka wajib dia mengkufuri kekufuran. Barang siapa yang meyakini tauhid, maka dia wajib untuk mengingkari dan kufur kepada syirik. Tidak sah orang yang mengatakan tauhid hak kemudian dia mengatakan syirik benar, maka tidak dianggap iman. Wa may wa yu'min Tidak sah orang yang mengatakan wajib taat kemudian membenarkan maksiat. Tidak sah orang yang mengatakan wajib mengikuti sunnah kemudian membolehkan bidah. Tidak boleh. Sebab dua perkara itu tidak boleh bersatu. Loyalitas kepada hak dan barok kepada setiap penyimpangan. Ini adalah wajib. Tapi ikhwati iman rahimakumullah. Al-wala wal barok. la nati al-hikmah warid wal lin tidak wati ilallah. Walaupun apa yang tadi saya jelaskan mungkin terasa begitu dahsyat atau dianggap terang tapi tidak menafikan bahwasanya kita berdakwah dituntut lemah lembut. Dituntut dengan hikmah. Melihat kondisi yang didakwahi. Tapi masalah keyakinan, apa yang ditetapkan dalam hati kita, sikap wala dan baro adalah harus tegas. Orang di atas hak harus tegas. Dan ini yang diajarkan oleh mu'alib rahimahullahu taala. Kemudian yang iman rahimakumullah. Beliau menyebutkan setelah itu tentang hakikat dinul Islam. Tentang hakikat Islam. Dan beliau menyebutkan tentang tiga perkara yang wajib dipahami oleh kita. Yaitu apa? Ma'rifatullah wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah wa ma'rifatu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatu iman rahimakumullah. Inilah yang dimaksud al usul salah. Tiga pondasi. Yang setiap orang harus paham tentang poin-poin ini. yang setiap orang harus memahami tentang asas-asas ini. Yang sekarang kaum muslimin telah jauh dari tiga perkara ini. Yang pertama adalah ma'rifatullah. Mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifatullah intinya mencakup empat poin. ma'rifatu biwujudihi. Ya, ma'rifatullah mencakup empat. Dan keimanan kita kepada Allah Ta'ala mencakup empat. Al-imanu biwujudihi. Iman tentang adanya Allah. Al-imanu birububiyatihi. Iman tentang adanya, tentang rububiyah Allah Ta'ala. Maaf. Yang ketiga, Al-imanu bi uluhiyati Iman kepada uluhiyahnya. Dan yang keempat, al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi. Berkata Al-Imam ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala Kenapa sih Muhammad bin Abdul Wahab memulai dengan ma'rifatullah? فقال الإمام ابن القيم ولما كان مفتاح الدعوة الإلهية معرفة الرب قال أفضل الداعي إليه معاذ بن جبل وقد أرسله إلى اليمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك ستأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليهم شهادة أن لا إله إلا الله إلى آخر الحديث dia mengatakan bahwa pertama dakwah. Jadi pertama dakwah yang disuruhkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dakwah yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabatnya adalah mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Muad, ya Muad, inna si kauman min ahlil kita. Wahai Muad, sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum dari ahlul kita. Maka jadikanlah poin yang pertama yang kamu menyuruh kepadanya yaitu apa? Kalimat la ilaha illallah. Maka setiap mukmin harus mengenal Allah dan intinya kita sebutkan empat. Mengenal tentang adanya Allah Ta'ala. Beriman tentang adanya Allah Ta'ala. Beriman tentang adanya Allah Ta'ala ditetapkan dengan akal, ditetapkan dengan panca indera, ditetapkan dengan dalil syar'i. Dan tidak perlu kita bahas secara panjang lebar. Orang yang akalnya sehat pasti akan memenuhi tentang adanya Allah Ta'ala. Sebab alam semesta yang begian rapihnya, sedemikian agungnya, tidak mungkin tidak ada penciptanya. Tidak mungkin jadi sendirinya. Dia adalah diciptakan oleh Allah Ta'ala. Yang kedua adalah beriman kepada rububiyah Allah. Allah sebagai pencipta. Allah sebagai pemilik. Allah sebagai pengatur alam semesta. Allah khaliku kulli Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Malik yaumiddin. Lahu mulku. Kama kala ta'ala. ladhi biyadihil mulku Wahu ala kulli syai'in qadir. Kita beriman Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pemilik alam semesta ini dan sebagai pengatur alam semesta ini. Yang ketiga, yaitu kita beriman kepada uluhiyah Allah. Bahwasanya Allah adalah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Dan ini adalah inti dari dakwahnya para rasul, mengajak manusia agar beribadah hanya kepada Allah. Walaqad ba'atsan fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut. Yang keempat adalah beriman terhadap nama dan sifat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memiliki nama-nama. Walillahi al-asma'ul husna. Fad'uhu biha. Dan bagi Allah ada nama-nama yang sangat indah, baik. Maka berdoalah dengan menyebut nama Allah. Dan bagi Allah ada sifat-sifat. Walillahi al-masalul a'la. Dan bagi Allah ada misal-misal, ada sifat-sifat yang maha tinggi. Seorang mukmin harus beriman kepada empat poin ini. Tidak sah keimanannya kecuali dia beriman kepada empat tingkatan ini. Beriman kepada adanya Allah, beriman kepada rububiyah Allah, beriman kepada uluhiyah Allah, dan beriman kepada nama dan sifat Allah Ta'ala. Nah, iman rahimakum, ini inti. Sehingga kita mengimani Allah telah disifati dengan sifat yang banyak. Iman tentang tingginya Allah di atas arah. Ar-Rahmanu ala al Beriman Allah telah memiliki sifat yang banyak. Yang tidak bisa dihitung oleh kita. Tidak ada yang bisa menghitung sifat Allah. Tidak ada yang bisa menghitung nama Allah Ta'ala. Kita menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah kita menafikan apa yang dinafikan oleh Allah Ta'ala. Ini hmm, wajib kita tetapkan. Tentang nama dan sifat Allah Ta'ala. Lihat iman rahimahumullah. Ma'rifatullah tentunya tidak seperti ma'rifat ala orang-orang ahli kalam. Tapi ma'rifah dengan makrifat ahli sunnah. Makrifat ahlul kalam, mereka hanya menetapkan Allah sebagai pencipta. Hanya menetapkan Allah sebagai pemilik alam semesta. Maka makrifat yang pertama ini sesungguhnya orang kafir bukan hanya orang mukmin menetapkan ini. Bukankah orang kafir Nasrani kalau ditanya siapa yang menciptakan bumi dan langit, mereka akan mengatakan Allah. Marifat yang pertama ini adalah marifat alul kalam, di mana alul kalam hanya mengajarkan kepada kita kenalilah siapa pencipta alam semesta. Tapi kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, ma'rifat yang hakiki, ma'rifat yang benar wahia ma'rifatu tujibul haya'u minhu wal mahabbatu lahu wa ta'alluqul qalbi bihi wa syauqu ila liqa'ihi wa khasyyatuhu wal inabatu ilaihi ila akhirih. Tapi hasya maaf, tapi ma'rifat pengetahuan yang mengakibatkan yang membuahkan rasa malu kepadanya rasa cinta kepadanya, keterkaitan hati kita kepadanya, mengharapkan untuk ketemu dengannya, takut kepadanya, kembali kepadanya, dengan cara mengamalkan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangan. Yaitu ma'rifat yang menyebabkan al-istislam wal intiyat. Yaitu ma'rifat yang menimbulkan, yang mengakibatkan tunduk dan menyerah kita kepada Allah Ta'ala. Adapun ma'rifat semata-mata kita ditanya man rabbuka Allah tapi tidak melaksanakan perintah-perintahnya, tapi tidak menjauhi larangan-larangannya, maka makrifat ini tidak akan menyelamatkan kita dari sentuhan api neraka. Makrifat yang menimbulkan poin yang tadi. Nah, perhatikan buat iman rahimakumullah. Di perguruan-perguruan tinggi Islam hari ini, tidak sampai diajarkan poin yang kedua. Oleh sebab itu, lihatlah para cendekiawan yang dikatakan cendekiawan muslim. Kenapa mereka tidak tunduk kepada hukum Allah? Kenapa mereka tidak tunduk kepada sunnah Rasulullah? Sebab makrifat yang ari. Makrifat yang kosong dari hakikat. Yang diajarkan oleh Allah Ta'ala. Ma'rifat yang tidak sampai kepada tujuan yang sebenarnya. Ma'rifat ahli kalam. Aklaniun, orang-orang mu'tazilah. Tidak ma'rifat menurut ahli sunnah wal jamaah. Nah ini ikhwati iman rahimahullah. Yang pertama adalah ma'rifatullah. Dan tentunya memiliki waktu yang sangat panjang untuk kita pelajari. Yang kedua, ma'rifat dinil Islam bil adillah mengetahui Islam dengan dalil. Lihat iman rahimakumullah. Dinul Islam telah diterjemahkan dan dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Jibril, di mana Islam ini ada tiga martabat: Islam, iman, dan ihsan. Islam, lihat iman rahimakumullah yang mengandung makna al-istislamu tauhid wal inqiyadu lahu ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi wa qala ba'dul ulama mutaakhirin wal bara'atu minasyirki wal bidah wa ahlihi Islam yang benar yang artinya adalah menyerah diri kepada Allah dengan bertauhid dan taat kepadanya dengan melaksanakan perintah-perintahnya Berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Itu adalah Islam. Oleh sebab itu imat iman rahimakumullah. Islam yang hakiki mengandung empat hakikat. Dua yang harus ada, dua yang harus tidak ada. Ini hakikat Islam. Jadi seorang mukmin, seorang muslim tidak benar keislamannya kecuali dia memahami dan melaksanakan empat perkara ini. Dua yang harus ada dilaksanakan dan dua perkara yang harus diingkari dan ditinggalkan. Yang tidak sah keimanan seseorang, keislaman seseorang tidak akan sempurna kecuali apabila memahami empat perkara ini. Dua perkara yang harus ada, ikhlasul ibadatillah. Mengikhlaskan ibadah kepada Allah Ta'ala. Yang kedua adalah tajridul musabah. Bisunnati ar-Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Memurnikan ketaatan hanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah. Dan ini adalah merupakan dua kalimat persaksian kita ashadu an la ilaha illallah ikhlasul ibadah. Wa anna Muhammad Rasulullah adalah tajridul mutaba'ah. Yang seluruh amal kita tidak akan diterima kecuali berkumpul dua perkara ini. Adapun dua perkara lagi yang harus tidak ada adalah asyirku wal untuk din Syirik dan berbuat bid'ah dalam agama yang mulia ini. Mana dalilnya? Oh wa wala tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah semata dan janganlah engkau menyekutukan kepadanya dengan sesuatu apapun. Maka ini dua perkara yang berlawanan. Tauhid, syirik. Tahu Tauhid harus dipegang dan syirik harus ditinggalkan. Sedangkan yang kedua atau dua poin yang berlawan lainnya adalah ittibahu usulnya wal bid'ah, mengikuti sunnah dan bid'ah. Kala Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisunnah wa iyyakum wa muhdatsatil umur." Jadi seorang mukmin harus seperti ini. Entah. Saya jelaskan kembali. Ini adalah pokok din. Sehingga Imam Ibnu Qayyim mengatakan, orang dengan empat poin ini atau dengan dua poin yang tadi ada empat kelompok dalam mendekatkan diri kepada Allah Taala. Ada ahlul ikhlas wa ahlul mutaba'ah, mereka akan selamat. Kelompok yang pertama orang yang ikhlas dan mengikuti sunnah, maka dia amalnya akan diterima dan mendapatkan keselamatan tiga kelompok akan celaka. Ahlul ikhlas walaysa min ahli mutaba'ah. Walaysa min ahli itiba. Orang yang ikhlas ibadahnya tapi tidak mengikuti sunnah celaka. Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa radun. Orang siapa yang beramal bukan atas perintah kami, maka amalnya akan tertolak. Kelompok yang ketiga ahlul mutaba'ah walaysa min ahli ikhlas. Mengikuti sunnah amalnya tapi tidak mengikuti tidak ikhlas, maka ini pun tertolak. Wa ma umiru illa liya'budillah mukhlishina Inna Innama a'malu binniyat wa inna likulli imrin ma Kelompok yang keempat, orang yang paling celaka, beribadah tidak ikhlas dan tidak mengikuti sunnah, maka mereka berada di jurang api neraka. Nah, ini kaidah Islam diajarkan oleh Syekh Muhammad bin Abdullah. Makna Islam. Yang Islam ini iwatu iman rahimakumullah fondasinya memiliki lima rukun. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh Jibril Alaihissalam, Al Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa tuqimu salah, wa tu'ti zakah wa tasuma ramadan wa hajju fi baitillah man istata'a ilaihi sabila. Lima rukun. Iwatu iman rahimakumullah. Lima rukun ini adalah merupakan fondasi agama ini. Yang para ulama kita telah ijma barang siapa yang tidak mengucapkan kalimat syahadatain, tidak mengikrarkan kalimat syahadatain, maka dia adalah kafir. Tidak diakui Islam, mesti mengucapkan kalimat syahadatain. Diakini dengan hati, diikrarkan dengan lisan, diamalkan dengan amal jawari. Kemudian fondasi-fondasi ini disebutkan dalam perkara yang setelahnya adalah empat perkara yang bahir. Salat, saum, zakat, dan haji. Yang para ulama kita telah mengatakan, barang siapa yang tidak meyakini empat poin. Ya, setelah dia mengucapkan kalimat syahadatain umpamanya. Tapi dia tidak beriman bahwasanya salat adalah wajib. Zakat adalah wajib. Saum adalah wajib. Haji adalah wajib. Maka dia tidak dianggap mukmin, dia adalah kafir dia adalah kafir. Dan wajib bagi seorang mumin untuk melakukan empat poin ini, sholat, zakat, saum, dan haji. Dan para ulama kita telah mengatakan bahwa bahwasanya orang yang meninggalkan tapi dia mengimaninya, maka berhak dia untuk mendapatkan haji, mendapatkan ukubah min amiril mu'minin Orang yang tidak sholat boleh diperangi. Orang yang tidak menunaikan zakat, bahkan apabila bersekongkol dalam satu tempat, ijma para ulama berhak diambil hartanya, kemudian apa? Diperangi. Sebagaimana Abu Bakar pernah memerangi orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Tapi yang memeranginya adalah Amirul Mukminin. Demikian juga orang yang tidak melaksanakan saum, Demikian juga orang yang tidak melaksanakan haji tapi mampu, maka berhak mendapatkan ukubah. Ukubah itu didenda mungkin didera, tapi yang melaksanakannya adalah Amirul Dan yang tidak melaksanakannya masuk kepada dosa yang sangat besar. Dan para ulama, jumhur sahabat jumhur ulama muhadisin dan para ulama muhakkikin tapi jumhur ulama muhadis mereka mengatakan barang siapa yang tidak sholat dia adalah kafir walaupun imam yang tidak imam Abu Hanifah imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan orang yang meyakini sholat tapi tidak sholat dia tidak dikafirkan tapi walau alam pendapat yang rajih pendapat yang kuat bahwa orang yang meninggalkan sholat walaupun beriman terhadap wajibnya sholat dia adalah kafir. Sebab Allah Taala telah berfirman, "Fa'in tabu wa aqamu sholata fa ikhwanukum fi wa tau zakata fa ikhwanukum fid Maka orang yang berhak jadikan teman, uhuah, saudara seiman adalah orang yang menunaikan sholat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ah, Al-ahdu alladhi bainana wa bainakum as-salat. Faman taraka faqad kafa. Ikatan antara aku dengan kalian adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat, faqad kafar. Maka dia telah kafir. Jadi orang yang mengaku muslim, tidak semata-mata mengucapkan kalimat syahadatain. Tidak hanya mengikrarkan kalimat syahadatain, di sana ada kewajiban-kewajiban. Salat, saum, haji, zakat, yang merupakan usul dan siar-siar Islam. Jadi iman tidak hanya syahadat saja. Kemudian sifat iman rahimahumullah yang kedua adalah iman. Kita sebutkan secara ringkas sedikitnya. Iman. Yang iman ini dikatakan oleh ahli sunnah. Al-imanu qawlun wa amalun yazidu bi ta'ah wa yankusu bi, bil Iman adalah ucapan dan perbuatan Ikrarun tasdiqun bil qalbi wa ikrarun bil lisan wal amalu bil arkan. Iman menurut ahli sunnah adalah ucapan dan perbuatan ditetapkan di dalam hati, diikrarkan dalam lisan dan diamalkan dalam amal jawari. Ini adalah merupakan rukun iman. Yang iman itu tidak sah kecuali berkumpul tiga rukun ini. Yang iman itu tidak benar kecuali berkumpul tiga rukun ini. Yaitu apa? Ucapan hati, amal hati, ucapan lisan, amal lisan, dan amal jawari. Semuanya adalah iman. Siapa yang mengeluarkan amal dari iman, maka dia adalah murjiah. Siapa yang mengatakan iman tidak bertambah dan tidak berkurang, imma khawari, imma murjiah. Maka iman menurut ahli sunnah adalah amal hati, ucapan hati, amal lisan, ucapan lisan dan amal jawari itu adalah semuanya iman. Bertambah ketika melaksanakan maksiat. Maaf. Bertambah ketika orang itu melaksanakan ketaatan kepada Allah dan berkurang ketika orang itu men, apa melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah Taala ataupun ketika meninggalkan kewajiban Allah Taala. Oleh sebab itu para ulama mengatakan al-imanu ibaratun an fi'lil wajibat wa tarkil manhiyat. Bahwasanya iman dikatakan oleh para ulama adalah gambaran dari melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Ta'ala. Kenapa dikatakan begitu? Sebab Allah Ta'ala telah berfirman tentang masalah iman ini. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib, al birra man amana bilah ila akhir. Disebutkan sholat, disebutkan zakat, disebutkan menunaikan janji. Semuanya adalah iman. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-imanu bid'un wa sittuna syu'batan. Fa'alaha kalimatul la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza tariq. Iman adalah sekian puluh cabang atau sekian tujuh puluh cabang. Tingginya ataupun paling tingginya adalah kalimat la ilaha illallah dan yang paling rendahnya adalah memindahkan diri dari jalan. Salat adalah bagian dari iman. Zakat adalah bagian dari iman. Haji adalah bagian dari iman. Seluruh kebaikan amal soleh adalah merupakan juz'un minal iman. Merupakan bagian dari dari iman. Ini adalah iman menurut ahli sunnah wal jamaah. Sedangkan rukun iman yang wajib diimani oleh ahli sunnah, oleh kaum muslimin adalah beriman kepada rukun iman yang enam. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada rasul-rasul Allah, kemudian beriman kepada yaumul akhir dan beriman kepada qada dan qadar. Al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ini adalah merupakan rukun iman. Kemudian ikhwati iman rahimakumullah. Iman menurut ahli sunnah perlu kita tetapkan dan jelaskan secara singkat. Iman menurut ahli sunnah adalah ucapan hati dan amal hati. Ucapan hati adalah niat, iktikad. Amal hati seperti mahabah, seperti hauk, takut, roja, inabah, khasiah. Ini adalah semuanya dalam merupakan amal hati. Kedua adalah kaul wa amal lisan. Adapun kaul al-iqraru bi syahadatain, mengikrarkan dengan syahadatain. Adapun amal lisan kadzikri wa tahlili wa tahmidi wa da'watu bil qaul seperti zikir, seperti tahlil, seperti tahmid, seperti dakwah dengan lisan. Adapun amal jawari yaitu amal anggota badan yaitu apa? As-salati was-saumi waz-zakati wal haji wal jihad di wa wasinan Seperti salat, seperti saum, seperti haji, berjihad dengan tombak dan dengan senjata. Ini semuanya dinamakan apa? Iman. Ini adalah semuanya apa? Iman. Kemudian iman menurut ahli sunnah dua yang yankusu. Iman menurut ahli sunnah bertambah dan berkurang. Bertambah ketika kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Dan berkurang ketika seseorang melakukan kemaksiatan. Kemudian, zat iman rahimahumullah. Iman menurut ahli sunnah memiliki cabang, memiliki tingkatan, bahwa pelaku iman memiliki tingkatan. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa ahli iman berderajat seperti dijelaskan dalam hadis akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang iman yang paling sempurna yang paling baik ahlaknya. Menunjukkan di situ ada iman yang tinggi, ada iman yang rendah. Bahwa orang yang menyempurnakan ahlaknya, imannya tinggi. Bahwa orang yang tidak menyempurnakan ahlaknya, imannya akan berkurang. Dan demikianlah tentang hakikat apa? Iman menurut ahli sunnah wal jamaah. Ya. Kemudian iman rahimahumullah. Derajat yang ketiga dari Islam adalah al-ihsan Ihsan, para ulama mengatakan al-ihsanu ma'a ibadillah wal ihsanu fi ibadatillah. Ihsan yang dimaksud di sini mencakup dua poin. Ihsan kepada hamba Allah dengan tiga cara. Jadi berbuat baik ihsan kepada hamba Allah dengan tiga cara. Yang pertama, badlun nada memberikan kebaikan. Yang kedua, kaful adab dengan cara menahan keburukan. Yang ketiga, ditolak kecil wajib dengan cara berwajah ceria. Demikianlah kita berbuat baik kepada saudara kita. Ihsan. Wa amma al-ihsan fi ijadatillah fal mu'min tanqasimu ila qismain. ada dalam beribadah kepada Allah taala, maka orang beriman berada dalam dua derajat. Ada ihsan yang sempurna. Jadi ihsan yang sempurna yang dia memiliki derajat yang sangat apa? Yang sangat tinggi. Ya. Jadi ihsan dalam derajat yang pertama itu apa yang dikatakan dalam para ulama itu al ihsan fitolabi wasau ada pun derajat yang kedua itu ihsan yang pertama adalah ihsan yang dinamakan ibadat tolab wasau Sedangkan yang kedua adalah ibadatul al-harbi wal hauf. Ihsan yang pertama digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam anta budallaha ka'annaka tarohu. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Itu apa? Di seseorang beribadah dengan ibadah tolab wa Yang artinya di seseorang mencari dan mengharapkan kepada apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rindu akan Allah taala. Rindu akan bertemu dengan Allah taala. Sedangkan yang kedua dinyatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fa'ilan takun tarahu fa'innahu yarah. Jika seandainya engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah Taala melihatnya. Maka di sini dinamakan ibadatul harbi wal khawf. Di mana seseorang melakukan ibadah karena takut akan azab Allah, takut akan siksa Allah Ta'ala. Maka ibu iman rahimakumullah. Inilah derajat Islam. Islam, iman, dan ihsan. Yang derajat yang paling tinggi adalah derajat ihsan. Sebab tidak mungkin orang akan sampai kepada derajat ihsan. Kecuali dia menyempurnakan Islamnya. Dan kecuali dia menyempurnakan imannya. Kemudian setelah itu Malik menjelaskan ma'rifatun Yuhu. Mengenal nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam. Iwat iman rahimakumullah. Mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencakup poin-poin sebagai berikut. Yang pertama, mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam syahsiyatihi tentang jati diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengenal namanya, mengenal asal keturunannya, mengenal nasabnya, ini adalah sangat penting. Sebab yang waktu iman rahimakumullah mengenal tentang jati diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan memudahkan kita untuk mengikuti sunnahnya, akan memudahkan kita untuk menerima apa yang dibawanya. Kenapa dikatakan begitu? Saya akan ceritakan sedikit saja, lima menit untuk menjelaskan ini. Waktu iman rahimakumullah. Apa yang menghalangi kita untuk menolak Rasul? Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang menghalangi kita untuk tidak menerima sunnahnya? Kadang-kadang disebabkan kita tidak paham kepada sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kalau kita tahu tentang sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pertama bagaimana dermawannya Rasul, bagaimana kejujuran Rasul, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan masyarakatnya, Rasul jujur dalam berbicara. Dermawan dalam menolak orang lain. Sikapnya tidak pernah membuat keonaran. Bahkan ketika orang-orang berseteru tentang bagaimana Ka'bah dipindahkan kepada tempat semula, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara yang baik mengumumkan siapa saja yang pertama masuk, maka dialah yang berhak untuk mengangkatnya. Setelah Rasul yang pertama, maka untuk menyatukan umat manusia pada waktu itu, diambillah setiap kobilah untuk mengangkat batu itu. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak persatuan umat? Bagaimana alat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana pujian orang-orang Yahudi, pujian orang-orang Nasoro, kata orang-orang Rom memuji kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Abu Lahab, Abu Talib mengatakan kalaulah tidak kedudukanku menghalangku, maka aku akan membenarkan Muhammad. Jadi kata Abu Talib. Bahkan Abu Lahab mengatakan, aku tidak pernah mengetahui Rasul itu bisa. Aku tidak pernah melihat Rasul itu bohong. Tapi karena manzilahku, karena hartaku, karena kedudukanku menghalanginya, itulah yang menghalanginya. Jadi kalau kita tahu tentang jati diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mudah untuk menerimanya. Yang kedua adalah ma'rifat siratuhi, mengetahui tentang perjalanannya. Gunanya apa kita mengetahui tentang perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Agar kita juga memahami bagaimana mendakwahkan Islam, bagaimana Rasul ketika di Mekah, bagaimana Rasul ketika mendapatkan ujian, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berjihad. Oleh sebab itu orang yang akan berjihad harus melihat bagaimana jihadnya Rasul, Shallallahu Alaihi Wasallam memahami perjalanan. Yang ketiga adalah mengetahui apa yang dibawanya. Ini adalah yang inti tentunya. Mengetahui apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam min sunnatihi dari sunnahnya. Berkata Syekh Muhammad bin Syekh Islam bin Taimiyah rahimahullahu taala keperluan manusia kepada apa yang dibawa oleh Rasul lebih perlu daripada makan dan minum. Dan kewajiban manusia untuk mengenal apa yang dibawa oleh Rasul melebihi keperluan kita kepada setiap perkara. Mempelajari apa yang dibawa oleh Rasul melebihi setiap perkara. Makan dan minum kita tiga kali orang yang makannya banyak. Orang yang makannya tidak banyak dua kali, orang yang makan sedikit satu kali. Dan jika kita tidak mendapatkan mati saja. Tapi bagi orang yang tidak mempelajari sunnah, bagi orang yang tidak mempelajari apa yang dibawa oleh Rasul, maka dia akan berhadapan. Dia akan bertemu dengan kenistaan, bertemu dengan kehancuran, bertemu dengan kemadaratan, malapetaka, adab dan bencana. Oleh sebab itu, Al-Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan, Inna sa'adat wal falah ittiba'i rasul wa inna saqawata wal halaka fi mukhalafati rasul sesungguhnya kebahagiaan ketentraman dengan sebab mengikuti sunnah dan sesungguhnya kecelakaan ada malapetaka disebabkan kita menyalahi sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ibu iman rahimakumullah. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dan tidak ada yang bisa menyebabkan kita untuk menjawab nanti yang kiamat kecuali dengan kita mempelajari agama yang mulia ini dan kita melaksanakan agama yang mulia ini. Ma'rifatullah mengenal Allah taala yang menimbulkan kita takut akan Allah taala, cinta kepada Allah taala, melaksanakan perintah-perintahnya. Yang kedua kita mengenal agama Allah, mengenal dinul Islam. Kemudian setelah itu kita berhukum dengan hukumnya. Kemudian yang ketiga adalah kita mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita beriman kepadanya. Kita membenarkan apa yang dibawanya. Kemudian kita melaksanakan apa yang menjadi sunnahnya. Maka insya Allah dengan cara kita mempelajari dan mengamalkan apa yang dinamakan dalam kitab ini Al-Usul Salafah, maka kita akan termasuk orang-orang yang mampu menjawab pertanyaan malaikat. Man rabbuka, wa madinuka, wa manabiyuka. Kemudian orang-orang ini akan diberikan keluasan di dalam kuburannya. Kemudian akan mendapatkan cahaya, akan dihidangkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan di alam kubur. Kemudian dia akan mendapatkan kenikmatan nanti yaumul qiyamah. Adapun orang-orang yang tidak paham, adapun orang-orang yang durhaka, orang-orang yang tidak menerima kepada agama ini, maka mereka dikatakan ketika di alam kubur, ketika ditanya, Hahu, hahu, aku tidak tahu, aku tidak tahu. Maka akan dipukul dengan besi. Kemudian keluarlah darah di antara dua telinganya. Kemudian akan disempitkan kuburannya. Kemudian akan menjadi gelap. Kemudian akan dihidangkan neraka setiap kali, setiap hari, pagi dan petang. Yang dinyatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia akan menjerit setiap hari. Yang jeritannya itu akan terdengar oleh seluruh makhluk kecuali manusia. Sebab kalau kita mendengar jeritan orang yang ada di kuburan, insya Allah yang ada di sini baik-baik semua. Barangkali ikhwati iman rahimahumullah itulah yang tadi saya jelaskan. Ya, sekilas tentang penjelasan dari kitab Al-Usul Salafah dan kalau kita pelajari mesti ya, ya tidak kurang dari dua bulan ataupun tiga bulan ya kitab ini. Cuma kita pelajari dalam waktu dua jam setengah. Ya silakan uh, tulisannya dikumpulkan. Bapak Iman Rahimakumullah Ya di sini kita akan mencoba untuk Membahas tentang beberapa Soal jawab Ada beberapa pertanyaan yang penting ya Kita akan coba untuk menjelaskannya Apakah azab kubur menimpa ruh atau jasad? Sobat iman rahimakumullah, adab kubur ala qaulu raju inda ahli sunnati wal jamaah ala ruh wal jasadu tabi'an lirruh. Menurut ahli sunnah wal jamaah bahwa adab kubur akan menimpa kepada ruh dan kepada jasad, di mana jasad mengikuti kepada ruh, yang mengikuti kepada kepada ruh. Kalau ada orang bertanya ya, bagaimana kita diadab dikubur dengan dihimpit dengan tanah? Ya. Sedangkan manusia diciptakan dari dari tanah. Ya. Seperti orang menyatakan bagaimana syaitan itu diciptakan dari api, kemudian mereka diadab di api. Maka jawabannya ya, gampang. Kalau seseorang dilempar pakai batu sakit, atau pakai batu bata sakit, maka kita pahami, jangan bertanya. Kalau dia masih merasa sakit, berarti bisa diadab dengan Kemudian, kalau orang merasa ragu, ya, bagaimana mungkin jasad dengan ruh akan bersatu? Sebenarnya bagi kita ada ibroh di muka bumi ini. Di muka bumi ini ada ibroh. Coba kalau seseorang mimpi. Mimpi. Mimpi itu ada dua ya. Seperti di kuburan juga ada dua. Ada nikmat ada ada. Kita mimpi. Satu ketika kita mimpi indah. Berada di hotel. Bersama perempuan yang cantik. Makan yang nikmat. Padahal kita tidur di tikar. Kedua, orang mimpi dikejar harimau di sebuah hutan yang belantara. Padahal dia tidurnya di kasur yang empuk. Rasa dikejar-kejar. Ini kehidupan dirinya terjadi seperti ini. Bahwasanya walaupun kita ruh kita berada di satu tempat, tapi kadang-kadang kita menikmati atau kita merasakan sesuatu yang menakutkan, kemudian bisa bersatu. Apalagi perkara yang ada di sisi Allah Taala, perkara yang yang goib. Jadi tidak ada sesuatu yang mustahil bagi kita. Bismillah. Banyak pergerakan Islam di Indonesia berpemahaman Wahabi. Di antaranya adalah al Irsan Persis Muhammadiyah. Atau yang lainnya. Nah. Coba iman rahimahumullah. Pengistilahan Wahabi itu adalah peristilahan yang sebenarnya tidak boleh. Kita mengatakan pulan Syafi'i, pulan Hanafi, pulan Hambali, pulan Maliki, atau pulan Wahabi. Kita diperintahkan untuk berintisab bernama dengan nama-nama yang menunjukkan kepada Islam secara utuh. Dan nama-nama yang syar'i seperti sunni, ahli sunnah, firqatul najiyah, taifatul mansurah, ahlul hadis, ahlul asar, salafi, salafiyah. Adapun penamaan Wahabi sebenarnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sudah menyuruh kepada kita agar kita menamakan diri ataupun menambahkan sebuah jamaah yang dinamakan Wahabi. Karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala telah menyatakan bahwa manhaj yang aku tempuh adalah manhaj ahli sunnah dan manhaj salafus soleh. Akan tetapi jika orang mengatakan Wahabi dalam arti mengikuti kepada manhaj yang ditempuh oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, maka tidak sampai kepada derajat apa yang terlarang. Walaupun kita tidak boleh menuduh jamaah ini adalah jamaah wahabi, yang lainnya adalah bukan. Yang lainnya apa? Bukan. Bagaimana dengan orang yang beriman tanpa landasan ilmu? Apakah imannya sah? Imannya tidak sah. Jadi iman mesti berdasarkan ilmu. Tapi yang dimaksud dengan ilmu di sini bukan berarti ilmunya harus seperti Abu Bakar ataupun ilmunya mesti seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Akan tetapi seorang mukmin wajib apa yang diimani yang berdasarkan ilmu walaupun ilmunya dalam bentuk ilmu mujmal la ilmu tafsir ilmunya secara global walaupun ilmunya tidak secara tafsir. Ya, pertanyaannya e, di dalam hadis Jibril, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan tentang iman, al imanu antu tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa antu minabil bil qadari khairihi wa syarihi. Pertanyaannya, Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengulangi kalimat wa antu'mina di akhir hadis? Jadi wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarihi. Ya, antu'mina bil qadari khairihi wa syarihi. Jadi tidak dalam setiap apa? Dalam setiap dari rukun. Sobat iman rahimakumullah. Sebagian para ulama mengatakan di situ mengisyaratkan kepada apa yang akan terjadi dari orang-orang yang mengingkari tentang kodar dan tentang akan terjadinya penyimpangan dalam kodar dan kodar. Jadi penyimpangan terhadap kodar dan kodar. Dan memang telah terjadi penyimpangan dalam kodar dan kodar dengan marhalah sebagai berikut dengan tingkatan sebagai berikut. Tingkatan yang pertama, keluarnya yang dinamakan Gulatul Qadariyah. Asba Ma'bad Al-Juhani. Qadariyah yang pertama yang dinamakan Gulatul Qadariyah, pengikut Ma'bad Al-Juhani yang mereka mengingkari ilmu Allah. Jadi mereka mengingkari ilmu Allah. Mereka mengatakan Allah Ta'ala tidak tahu kepada apa-apa yang terjadi kecuali setelah terjadi. Jadi mereka mengingkari ilmu Allah. Dan mereka ini dihukumi kafir. Jadi kodari yang bulat yang mengingkari ilmu Allah Ta'ala, maka ahli sunnah meyakininya itu adalah kafir. Jadi dihukumi dengan apa? Dengan kafir. Kemudian setelah itu muncullah Kodariah Yang Kodariah ini terbagi pada marhalah yang kedua. Kodariah Mu'tazilah dan Kodariah jabariah. Kodariah Mu'tazilah adalah orang-orang yang mengatakan bahwa perbuatan makhluk bukan makhluk Allah. Dan masyiah manusia kehendak manusia tidak berkaitan dengan kehendak Allah Ta'ala. Jadi manusia itu menciptakan perbuatannya sendiri dan apa yang dilakukan oleh manusia tidak berkaitan dengan masyiah Allah Ta'ala. Jadi mereka menentang ayat wa matasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Mereka Allah tidak membenarkan ini. Kedua adalah yang dinamakan Al-Qadariyah Al-Jabariyah yaitu pengikut Jahan bin Sokwan yang mereka mengatakan manusia tidak memiliki kudroh, tidak memiliki kemampuan. Manusia tidak memiliki masyiah, tidak memiliki kehendak terhadap perbuatannya. Manusia adalah bagikan ranting-ranting apapun daun-daun yang ketiup angin. Jadi di sini ada dua yang menyimpang. Ahli sunnah pertengahan. Bahwa manusia memiliki kehendak dan memiliki kudroh. Tapi masyiah dan kudroh itu diciptakan oleh Allah Ta'ala. Dan masyiah manusia berada di bawah masyiah Allah Ta'ala. Dan ahli sunnah beriman kepada dua perkara. Beriman kepada kodar dan kodar dan beriman kepada awamir wa nawahi beriman kepada perintah dan larangan, dan beriman kepada kode dan kodar. Orang-orang Jabariyah hanya beriman kepada kode dan kodar, dan tidak beriman kepada perintah dan larangan. Sedangkan orang-orang Mu'tazilah menetapkan perintah dan larangan, tapi tidak beriman kepada kode dan kodar. Ahli sunnah pertengahan. Kita beriman kita diperintahkan dengan perintah-perintah, dilarang dengan larang-larangan, yang kita wajib melaksanakannya dan wajib menjauhinya. Kemudian kita ketahui bahwa imannya seseorang, hafirnya seseorang terjadi dengan iradah Allah Subhanahu wa taala. Ini ahli sunnah. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam memperingatkan dalam hadis itu tentang apa yang akan terjadi dari bid'ah berkaitan dengan masalah iman bil qada'i wal qadar dan diulanginya wa antumina bil qadari khairi wa syarihi sebagai penguat wajibnya beriman kepada takdir ataupun kepada kodok yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan tabaruk dengan tulisan bismillah yang ditempel. Ikhwatu iman rahimakumullah. Ya, ini tidak boleh. Kalau kita tabaruk bismillah ditulis semuanya di pintu atau di atas pintu kita akan masuk itu termasuk bid'ah sebab tidak pernah dilakukan oleh Rasul, para sahabat, para tabi'in dan seterusnya. Iya. Iya, silakan. Ya. Oh. Jadi pertanyaannya bagaimana kita barok ya? berlepas diri kepada orang-orang yang murtad. Oh, rohnya. Waktu ulan rahimakumullah Rohnya ahli iman yang menyempurnakan imannya Dan orang-orang mujahid dinyatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah di surga di burung-burung yang telah Allah Taala ciptakan. Dan jika ada orang bertanya bagaimana rohnya di sana, kemudian mendapatkan kenikmatan, yaitu di, di kuburan. Ini tidak menafikan, sebab Allah Taala maha mampu untuk mengembalikan ruh kepada jasad ruh kepada jasad. Ya. Dan orang-orang kafir mereka akan diadab di neraka. Ya. Dan mereka akan diadab di alam kuburnya. Adapun tentang barok kepada orang-orang kafir, pertama di antaranya adalah ada memahabati dunia. Kita tidak mencintai mereka dalam mahabah dunia. Artinya kita tidak mencintai atas agama yang mereka pegang. Ya. Yang kedua, ada mu'ilanatihim. Yang kedua, kita tidak membantu mereka. Membantu terhadap kekupuran mereka, membantu terhadap kesirikan yang mereka lakukan. Ya. Ini diantara barok. Kemudian juga yang ketiga, tidak membantu mereka, menolong mereka untuk mengalahkan kaum muslimin. Sebab barang siapa yang membantu orang kafir untuk mengalahkan orang yang beriman, maka hukumnya adalah kafir. Kemudian diantaranya adalah termasuk baro adamu musyabahatihi. Tidak menyerupai mereka. Baik di dalam agama mereka ataupun yang berkaitan dengan akhlak mereka ada mereka. Ini adalah termasuk barok kepada mereka. Kemudian juga termasuk barok yang dituntut bagi kita tidak boleh kita memuji mereka. Tidak boleh kita memanjung mereka. Memuji mereka karena dengan pujian-pujian orang kafir. Ya. Kecuali kita membabil isbar. Kecuali kita hanya menghobarkan seperti kita mengatakan umpamanya orang anu, orang kafir anu maju dalam teknologi ini. Tidak apa-apa. Tapi kalau kita menguji mereka, menyanjung mereka maka tidak boleh. Bahkan Ibatu Iman rahimakumullah bagi para pemuda, ya, para pemuda, para pemudi, termasuk kita harus barok dan juga termasuk wala kepada mereka yang terlarang atau seseorang memakai nomor kaosnya seseorang pemain bola ya, memakai nomor kaosnya pemain bola dan menyebutkan namanya mahabatan lahu karena cinta kepada dia maka ini adalah berbahaya kepada keimanan kita dan itu dalam bentuk wala bentuk bentuk wala kecuali kalau kita hanya menghabarkan saja apalagi seorang pemudi umpamanya ya tasabuh dengan rambutnya, tasabuh dengan pakaiannya, termasuk kita tasabuh dengan namanya, menyenangi anak nama kita sama dengan dia. Itu adalah bentuk-bentuk barok yang harus kita lakukan, bentuk-bentuk barok yang harus kita lakukan. Dan poin-poin yang lain yang mungkin harus dibahas dalam pembahasan wala dan dan barok. Iya, iya. terima kasih Muhammad yang semoga Allah Ta'ala merahmati kita semua. E, pertanyaannya, ya, kenapa ahli sunnah baru muncul? Dan yang muncul itu ahli bidah. Sebenarnya, ahli bidah muncul kemudian. Dan asalnya apa? Ahli sunnah. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya Man ya'ish minkum fasyara ikhtilafan katsira fa alaikum sunnati wa sunnatil khulafi ar al mahdiyun Batin man rahimakumullah, siapa yang hidup setelahku kata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Jadi perlu diketahui bahwa asalnya berada di atas sunnah. Kemudian timbullah bid'ah kemudian. Kenapa kapan timbulnya bid'ah? Para ulama mengatakan timbulnya bid'ah di dalam Islam ketika munculnya pelaku-pelaku bid'ah yang merupakan rekayasa dari musuh-musuh Islam. Seperti Rasulullah agama Syiah itu berawal dari rekayasa orang Yahudi, yaitu Abdullah bin Sabah. Kemudian bidang bidang yang lain seperti bidang Jahmiyah, bidang Mu'tazilah berawal ketika Islam telah tersebar ke berbagai negara termasuk Romawi ke Parsi dan disitulah sumber juga kaum ini kaum filosof maka ketika buku-buku mantik buku-buku filsafat diterjemahkan kepada bahasa Arab, ya. maka timbullah orang-orang yang dinamakan mempelajari agama bukan dengan Quran dan Sunnah, tapi dengan apa? Dengan ilmu kalam. Maka timbullah apa? Gerakan yang pertama adalah Jahmiyah, pengikut Jalam Ibn Safwan, Mu'tazilah, kemudian setelahnya adalah Asy'ariyah. Kemudian timbul bidah di dalam amaliyah. Ketika diterjemahkan juga tentang falsafah batinnya. Di mana falsafah itu ada dua. Ada falsafah ahli kalam, ada falsafah ahli batinnya. Jadi falsafah itu yang dipelajari di Romawi itu dua. Ada aliran yang menggunakan akal, ada aliran yang menggunakan daud, perasaan, yaitu yang dinamakan ahli batinnya sufia. Orang-orang sufi. Kemudian bersatulah dengan Syiah, maka terjadilah berbagai bentuk apa? Bidah. Jadi terjadilah berbagai bentuk apa? bid'ah. Adapun untuk bertanya tentang Indonesia, masalah kita itu baru mengetahui dimungkinkan dua perkara. Cuma lingkungan kita berada di atas bid'ah. Yang kedua, cuma kita mau mufasir kita lebih ilmu. Cuma kita sempit dalam mencari ilmu. Sebenarnya sunnah di Indonesia telah ada sejak Islam itu datang ke Indonesia. Jadi sunnah di Indonesia telah ada sejak datang Islam ke Indonesia. Ini ada pertanyaan terakhir mungkin pertanyaan sebelum terakhir. Bagaimana cara untuk bertambahnya iman dan isi koma di atas iman? Sebab iman rahimakumullah ziyadatul iman bil asbab. Bertanya bertambahnya iman dengan beberapa sebab. Yang pertama, an-nadru ila ma'ukhatilah. Yang pertama adalah meneliti, mencermati tentang makhluk-makhluk Allah Ta'ala. Terlebih adalah memperhatikan diri kita. Awalan yatafakkaru ma fi anfusikum. Kalau kita meneliti tentang tubuh kita, tentang diri kita, maka insya Allah kita akan bertambah keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, an-nadru fi ayatillahi al matluah al-maktubah. Yang kedua, menelaah, meneliti kepada ayat-ayat Allah yaitu Al-Qur'an. Kita tadabur kepada isi-isinya. Tadabur kepada makna-maknanya. Kemudian yang ketiga al-amal soleh amal soleh mengamalkan amal soleh dengan berbagai macam amal soleh maka iman akan bertambah di antaranya adalah meneliti kepada ayat-ayat azab meneliti kepada ayat-ayat azab Masalah yang berbicara tentang neraka, berbicara tentang dasarnya neraka dan sebagainya. Yang kita akan membuat takut kepada Allah Ta'ala dan bertambah keimanan kita. Kemudian juga di yang akan menambah keimanan kita, yaitu apa? Melihat kepada rahmat-rahmat Allah, kepada ayat-ayat yang menjelaskan tentang keluasan mampirah Allah, keluasan rahmat Allah, Keluasan nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Maka ketika orang meneliti, hal itu akan bertambah keimanannya. Dan para ulama juga mengatakan dan di antara yang akan menambah keimanan seorang adalah melihat kepada nikmat yang telah dianugerahkan kepadanya. Sekecil nikmat yang kita dapatkan, wajib kita untuk bersyukur. Maka rasa syukur itu yang akan menambah keimanan kita. Kemudian di antaranya yang akan menyebabkan iman kita bertambah dan istiqomah adalah al-julus ma'ah khair. Al-julus ma'al ulama. Duduk bersama ulama dan duduk bersama orang-orang yang baik. Berdekatan dengan ahlul iman, berteman dengan ahlul iman, berteman dengan orang yang baik akan bertambah dan kuat keimanan kita. Dan di antara yang akan menjaga keimanan kita adalah ahl bulu, anak ahli syar. Menjauhkan diri dari pelaku keburukan. Melepaskan diri dari pelaku keburukan. Lepaskan diri kita. Kemudian yang ikhwati iman rahimakumullah. Di antara yang terpenting adalah menilai, bukan menilai, memperhatikan, menelaah kepada sejarah orang-orang yang telah terdahulu apa yang telah dicapai oleh mereka, apa yang akan diberikan kepada mereka. Maka jika kita ketahui bagaimana orang-orang terdahulu, bagaimana tentang apa yang mereka telah jalani, Allah telah berfirman, "Wa man yuti'illaha wa rasulahu فأولئك مع الذين أنعم الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. Maka ingat iman rahimakumullah akhir dari pertemuan kita, Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan bahwa dua perkara yang akan menyelamatkan kita yang apabila orang itu mengetahuinya tentang dua perkara ini maka dia akan selamat. Dia mengatakan yang pertama ta'rifut tariq al-muwasilati ilaihi وهي شريعته المتضمنة لأمره ونهيه yang pertama mengetahui jalan yang akan menyampaikan kita kepada Allah Ta'ala kepada kenikmatan Allah Ta'ala yaitu dengan cara kita mengetahui syariatnya yang mengandung di dalamnya perintah dan larangannya siapa yang mempelajari agama Allah maka dia akan mendapatkan keselamatan. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang berjalan mencari ilmu, maka Allah Ta'ala akan memberikan jalan kepadanya. Dengan ilmu itu jalan ke surga. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Ta'ala berkendak orang itu menjadi baik berada dalam petunjuk, maka dia dipastikan dalam agamanya. Maka yang pertama ihwatu iman, ketahuilah jalan yang bisa menyampaikan kita kepada Allah Ta'ala. Rambu-rambunya. Yang kedua kata beliau, Ta'rifu salikin ma'lahum ba'dal usul ilaihi minan na'im alladhi layan kudu suratul ain alladhi layan yanqati. Yang kedua, mengetahui orang-orang yang telah berjalan. Yang mereka telah berjalan di atas kebenaran apa yang akan ataupun apa yang telah dicapai oleh mereka baik di dunia ataupun di akhirat nanti dari kenikmatan yang tidak pernah akan terputus kenikmatan yang hakiki yang tidak pernah akan terputus maka bagi orang bagi kita sekarang dua perkara ini tidak boleh sirna dari mata kita pertama pengetahuan terhadap agama ini perintah dan larangannya yang kedua kita mengenal tentang sejarah orang-orang yang terdahulu yang telah mengamalkan agama ini. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat yang pendek Ihdinas siratal mustaqim. Yaitu kita mengenal jalan yang menyampaikan kita kepada Allah. Sedangkan yang kedua, siratal ladzina an'amta alaihim. Kita mengenal perjalanan mereka terdahulu. Apa yang mereka telah capai, apa yang Allah Taala telah berikan kepada mereka. Jika kita memahami dua perkara ini, maka kata Imam Ibnu Qayyim, kita akan berjalan kemana saja. Kita akan menempuh mana yang mana saja yang merupakan perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Taala, perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah Taala. Kaki kita akan mudah melangkah, karena tangan kita akan mudah bergerak, jiwa kita akan mudah bergerak apabila kita telah terkait dengan dua perkara ini. Ikhwatu iman rahimakumullah. Sedangkan kehidupan manusia beredar dalam dua perkara. Yaitu apa? Di antara kecintaan kita kepada Allah Ta'ala. Kemudian setelah itu adalah al-khawf wajul. Di mana kita tunduk dan patuh kepada Allah Ta'ala. Siapa yang mencintai Allah Ta'ala, yang mengenal Allah Ta'ala, maka dia akan tunduk, menyerah kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, Innama yahsyallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya, ataupun hanyalah Orang-orang yang takut kepada Allah Ta'ala adalah orang-orang yang berilmu. Mereka adalah para ulama yang makrifat kepada Allah Ta'ala, makrifat kepada rububiahnya, makrifat kepada uluhiyahnya, makrifat kepada nama dan sifatnya. Akhir ihwatu iman rahimahumullah. Siapa yang mengenal akan nama-nama Allah, siapa yang mengenal akan sifat-sifat Allah Ta'ala, maka dijamin masuk surga Allah Ta'ala atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhala jannah Sesungguhnya bagi Allah ada 99 nama barang siapa yang ahsaha maka dia akan masuk surga apa yang dimaksud ahsaha mencakup empat perkara yang pertama hibduha menghafal nama-nama Allah yang kedua ma'rifatu ma'naha, dia mengetahui makna mana yang dikandung dari nama Allah. Yang ketiga adalah ad duau biha, berdoa dengan nama-nama Allah. Yang keempat al-amalu bimuqtabaha, mengamalkan dengan konsekuensi dan makna dari makna dari makna nama Allah. Seperti kita katakan, Allah al-Khaliq, kita meyakini Allah sebagai pencipta, Kemudian kita meyakini Allah sebagai memiliki nama umpamanya al ghafar Al-Ghafur, At-Tawaf, maka kita beramal dengan cara kita meminta istighfar dan bertaubat kepada Allah taala. Ketika kita mengetahui Allah Sami'un Alim, Sami'un Basir, maka kita melaksanakan ibadah kepada Allah, bertakwa kepada Allah, baik dalam keadaan sendiri, baik dalam keadaan banyak orang. Kenapa? Sebab kita mengetahui Allah Maha Melihat, Allah Ta'ala maha mengetahui, Allah Ta'ala maha mendengar, maka kita tidak melakukan kemaksiatan. Kemudian ketika kita mengetahui Allah Ta'ala maha rahman, maha rahim, maka kita tidak putus asa ketika kita melakukan dosa, kita beristighfar kepada Allah Ta'ala. Maka yang sempurna pengetahuannya kepada nama dan sifat Allah Ta'ala akan sempurna juga ibadahnya kepada Allah Ta'ala. Siapa yang tidak sempurna pengetahuan kepada nama dan sifat Allah Ta'ala, maka dikala itu dia tidak akan mampu menyempurnakan ibadah kepada Allah Ta'ala. Ibuat iman rahimakumullah. Itulah yang saya bisa sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini. Penjelasan dari kitab Usul Salafah dengan secara singkat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da dari hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh